Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah yang menyatukan kita di atas al-haq, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mana persaudaraan, persatuan di atas al-haq karena Allah dan di atas ajaran Allah dan Rasulnya merupakan suatu yang sangat berharga merupakan suatu yang sangat besar terkhusus kepada ahlus sunnah wal jamaah kepada segenap salafiyin hendaknya mereka sadar bahwa ini anugerah yang teramat besar yang Allah berikan pada mereka kewajiban kita untuk menjaga karena kenikmatan jika tidak dijaga, tidak disyukuri sebagaimana mestinya akan tercabut. Wa ma'azallah min dalik. Abu Lubabah suatu ketika di hadapan Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah Imam Mujahid sampaikan kepadanya bahwa seorang muslim ketika berjumpa dengan saudaranya muslim yang lain dan mereka berjabat tangan mereka bertemu saling cinta karena Allah disatukan karena iman mereka itu merupakan perkara terbesar yang sangat mulia Allah berikan kepada hambanya. Kata Abu Lubabah, itu perkara gampang, perkara sepele. Apa sulitnya? Adanya persaudaraan, adanya saling cinta, saling kasih sayang karena Allah dan di jalan Allah. Lalu Mujahid rahimahullah membacakan kepadanya ayat wa allafa ma wa allafa ma fi qulubihim Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum. Kalau Allah yang menyatukan hati mereka, kalau saja engkau menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi, semua, berapa nilainya seluruh yang ada di muka bumi, untuk menyatukan mereka, membuat jinak kolbu yang satu dengan kolbu yang lain, saling mencintai, saling membela, saling menyayangi, Gak akan bisa kamu mencapai itu. Seluruh yang ada di muka bumi. Kata Imam Mujahid, apa kamu anggap itu sepele? Apa kamu anggap itu gampang? Allah saja katakan kalau seluruh yang ada di dunia ini kamu belanjakan untuk mempersatukan mereka, gak akan mampu, kamu gak akan bisa, itu hanya Allah yang berikan. Kata Abu Lubabah, maka aku sadar bahwa mujahid afqah minni. Beliau lebih faqih dariku. Maka persaudaraan ini, wajah-wajah yang kita lihat ini, yang disatukan di tempat ini, kita berharap dan memohon kepada Allah selalu agar batinnya yang di dalam dadanya sama seperti apa yang tampak dari luarnya. Mudah-mudahan Allah satukan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah mereka orang-orang yang kembali dalam beragama kepada tuntunan sunnah Rasul mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang selalu mengamalkan dan berpegang teguh dengan seluruh yang mereka dapati dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam semampu mereka. Di zaman yang banyak fitnah, di zaman yang banyak perselisian, tentu orang-orang yang menghidupkan dan kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi asing karenanya menjadi orang-orang yang diasingkan dan dianggap aneh oleh umatnya dan orang yang di sekitarnya. Perlu kita pahami kenyataan dari apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita tentang asingnya sunnah dan ahlu sunnah di akhir zaman karena dengan mempelajari itu akan semakin bertambah keyakinan kita semakin kuat tamasuk berpegang teguhnya seseorang dengan sunnah rasulnya menambah kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ibtila berbagai macam bala ujian dan cobaan yang dia hadapi di sahih muslim dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba dimulai Islam itu dalam keadaan asing dianggap aneh oleh Quraisy Arab dan sekitarnya dan dia akan kembali teranggap asing di kemudian hari dianggap aneh seperti semula, seperti awalnya, maka berbahagialah. Tuba ditafsirkan dengan jannah surga, ditafsirkan pula dengan nama suatu pohon di dalam surga. Intinya kalaupun itu sama, berarti dia masuk surga. Orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh. Maka ini berita kabar yang hak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana awal Islam datang asing aneh maka di kemudian hari pun dia akan kembali dianggap aneh dan asing kembali di akhir zaman dia menjadi asing karena semakin sedih ahlul iman orang-orang yang beriman ahlul Islam orang-orang yang muslim yang Islam di tengah mayoritas dan banyaknya ahlul fujur ahlul tughyan mereka yang melampaui batas, mereka yang fajir, yang musyrik, yang mubtadi', yang hizbi, yang ahlul ahwa, dan berbagai macam bentuk serta warna mereka. Rasulullah mengabarkan tentang huraba ini di dalam riwayat hum an-nuzza' minal qabail mereka itu nuzza' sedikit dari kabilah-kabilah yang ada dari suku-suku yang ada sehingga dalam satu suku kabilah tertentu yang kembali mengamalkan Islam dengan hak yang kembali kepada sunnah rasulnya mereka sedikit muzak di suku ini paling ada dua, tiga, mungkin satu orang begitu pula di kabilah yang lain yang mengerti sunnah mendakwahkannya, memperjuangkannya mengamalkan dan mendakwakan ada satu dua orang begitu pula di kabilah yang lain nuzza' minal qabail. Di setiap kabilah sedikit jumlah mereka. Di tengah banyaknya satu kabilah. Yang satu rumpun, satu nasab dengannya. Kebanyakannya menyimpang. Menyalahi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka dianggap asing. Dianggap aneh dan dikucilkan bahkan dimusuhi oleh sukunya sendiri, apalagi orang lain. Begitu pula di dalam riwayat Imam Ajuri tentang orang-orang yang asing ini ketika Rasul ditanya, beliau jawab alladzina yasluhun idza fasadan nas. Mereka itu orang-orang yang soleh dikala banyak mayoritas orang rusak fasad rusak dalam agamanya sehingga ketika orang mayoritasnya rusak dari tuntunan yang benar dari Islam yang hak mereka huraba ini sibuk membenahi dirinya, mensolehkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba Maka surga bagi mereka. Demikian pula di riwayat Tirmizi Lafatnya dengan Ulafi mazid Yuslihun maaf nas Kalau tadi yusluhun Pada diri mereka Ini yuslihun Berarti mereka melakukan islah Membenahi Yang dirusak Oleh orang Dari agama Allah Yang dirusak oleh manusia dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka benahi, mereka luruskan, mereka bantah yang batil, dikembalikan kepada al-haq. Ini sifat-sifat huraba yang Rasul kabarkan di dalam hadisnya berarti sifat mereka ini yasluhun soleh selalu sibuk membenahi dirinya dikala orang pada gelam dalam kerusakan maksiat bid'ah syirik dan kekufuran wal mereka selamatkan dirinya yang kedua mereka itu yuslihun. Bukan pasif hanya pada dirinya tapi juga aktif. Membenahi orang lain. Mengajarkan dan berdakwah. Menyampaikan agama Allah dan sunnah Rasulnya kepada mereka. Yang ketiga sifat mereka seperti Rasul kabarkan nuzak minal qabail berarti yang memak memaksiati mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Yang menentang mereka lebih banyak. Yang sinis memerangi, menghalang-halangi mereka dengan berbagai macam cara lebih banyak dari yang simpati. Lebih banyak dari yang mau dengar mau taat, nurut dengan apa yang diajarkan oleh mereka. Sunnatullah pada para huruba ini. Makanya di riwayat Imam Ahmad Ibni Umar mengatakan tentang mereka ini unas nasun qalil orang-orang yang sedikit orang-orang soleh yang jumlahnya sedikit dibanding yang rusak dibanding yang mereka menyimpang dari manhajul haq Dengan demikian berarti seperti para ulama kita jelaskan dai kepada al-haq yang mengajarkan sunnah paham mengamalkan dan mendakwakan itu kepada umat begitu pula yang mau bersama mereka selalu lebih sedikit dibanding du'atul batil dai-dai batil penyeru-penyeru kepada kesesatan dan yang mau mendengar yang mau menerima juga selalu sedikit dibanding mereka yang menolak dan memusuhi jauh lebih banyak Demikian Rasulullah kabarkan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain mauquf kepada Ibni Umar Al-farrarun bidinihim hurabak pula orang-orang yang lari menyelamatkan agamanya. Yab'atuhumullah ma'a Isa ibni Maryam alaihissalam. Dan Allah akan bangkitkan mereka bersama Isa alaihi salam walaupun dalam sanatnya dilemahkan oleh sebagian ulama hadis. Tampak sekali di dalam riwayat-riwayat ini sifat para huraba yang selalu mementingkan agamanya. Selalu mereka membela dan membenahi agama mereka juga agama umatnya diselamatkan dari berbagai macam batil diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja adanya fitnah baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat yang jauh lebih berbahaya selalu merongrong selalu mengganjal berusaha untuk mengganjal dan menghalang-halangi jalannya dakwatul hak orang-orang yang mendakwahkan al-haq kepada umatnya. Syaitan dari kalangan jin maupun manusia dengan berbagai kekuatannya, dengan berbagai macam caranya, melakukan tipu daya, membisikkan kepada mereka syahwat ataupun syubuhat, mengkanter dakwah al-haq yang disampaikan oleh ahlus sunnah. Demikian peperangan dan permusuhan terus berlanjut dan berjalan. Siapa yang mentaati seruan syaitan akan terjerumus wal billah kepada kehancuran dunia dan akhiratnya. Rasulullah telah kabarkan dalam hadis Irbad, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira." Yang hidup dari kalian setelah aku akan melihat banyak perselisihan akan mendapati perselisihan yang sangat banyak berbagai macam bid'ah berbagai macam hizbiyah menjadi pintu yang mana masuk darinya banyak orang tertipu menganggap Itulah kebenaran. Menganggap itulah agama Allah. Padahal itu tipu daya dan seruan syaitan. Dari pintu syahwat dan pintu syahwat. Subhat dan syahwat inilah yang selalu menjerat banyak orang dari awam kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang iftirakul ummah perselisian, perpecahan di tengah umat ini Beliau katakan kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka. Terancam dengan neraka kecuali satu yang selamat. Dan itu beliau isyaratkan mangkana ala ma ana alaihi yaum wa ashabi. Orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku hari ini mengikuti langkah dan ajaran beliau serta sunnah para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum kata Imam Al Amir As-Sanani rahimahullah hadis Ketika Rasul katakan 72 di neraka, satu yang selamat. Menunjukkan bahwa turukud dolal kezirah. Jalan untuk orang itu sesat. Jalan cara, metode untuk orang itu sesat banyak. Berbagai macam sudah. Dan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu. Itu yang Rasul ingin sampaikan kepada umatnya. Jalan kebenaran hanya satu. Tidak ada dua. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Hal itu karena semua jalan tertutup. Ujung-ujungnya jalan buntu. Tidak akan menyampaikan mereka kepada Allah. Hanya satu jalan yang terbuka. Hanya satu jalan ini yang akan mengantarkan umat kepada Allah, kepada mardatillah, kepada jannah. Hanya satu. Yang lain jangan harap. Semuanya tertutup. Jalan inilah yang diajarkan Allah. Jalan inilah yang diajarkan, diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya melalui para sahabatnya, sahabat kepada tabiin dan seterusnya. Maka kewajiban seorang mukmin untuk mengikuti jalan ini. Oleh sebab itu Rasulullah katakan tamassaku biha alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wajib untuk kalian selalu kembali kepada sunnahku sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiin tamassaku pegang erat-erat gigit dengan gerahang kalian menunjukkan sesuatu yang tidak akan dilepas sesuatu yang harus terus dipertahankan sekuat tenaga karena hanya satu ini yang menyelamatkanmu hanya satu ini yang mengantarkan kamu ke jannatullah nasallallahu min fadlih maka siapapun yang dia di atas sunnah Rasul SAW, maka dia huraba asing. Dianggap aneh. Tetapi dialah firqonajia. Dialah kelompok yang selamat. Dialah ta'ifatul mansurah. Kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara fitnah-fitnah yang ada dari syubhat-syubhat yang banyak merupakan ancaman besar bagi siapapun yang mengikutinya masuk di dalamnya karena Rasul katakan finnar neraka tempat kembali billah subhat inilah yang menyalahi ajaran Rasul dan sahabatnya, yang memecah belah mereka, yang mencerai berikan mereka, membuat mereka saling bermusuhan, membuat mereka saling tuduh dengan keji. Tidak ada penyelamat pada Allah kecuali dengan kembali kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajaran segenap para sahabat beliau. Kembali kepada para ahlu sunnah yang huraba. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ahlu sunnah Baina ahlil islam Ka'ahlil Islam baina sa'iril milal. Ahlu sunnah di tengah-tengah muslimin. Sedikit asing. Sama seperti muslimin itu di tengah non-muslim. Yang beragama lain dari kufar dengan berbagai macam keyakinannya. Sedikit muslimin Ahlu sunnah di tengah-tengah mereka lebih sedikit lagi. <clears throat> lebih asing lagi. Demikian Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya tetap tetap sedikit tetapi mereka lah yang selamat sedikit tetapi mereka mansurah mendapat nusrah dari Allah tetap akan ditolong dibela oleh Allah walaupun jengkel karenanya musuh-musuh mereka makanya Rasulullah katakan tentang mereka Ta'ifah Mansura ini la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala ذلك tetap ada Faifa Mansura ini walaupun mereka sedikit walaupun mereka minim kecil jumlahnya asing dianggap aneh dianggap paling benar sendiri dianggap ekstrim dianggap mutasyadid, dianggap hulu, dianggap radikal, dianggap dianggap dan dianggap berbagai macam celahan. Tetap akan dibela oleh Allah. La yadurruhum tidak akan memabaratkan mereka, tidak akan merugikan mereka karena mereka mansurah. Allah yang menjamin membela mereka tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang melakukan tahzil mengembosi mereka meninggalkan pertolongan kepada mereka. Walaman khalafahum tidak pula memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, menentang mereka. Berarti ada dua macam. Rasul SAW kabarkan orang-orang yang menentang dakwah, orang-orang yang selalu memusuhi dan menghalang-halangi dakwatul hak, yang selalu menghadang manhaj al-haq dua tipe orang secara umum. Yang pertama adalah al-mukhalifun mukhalif yang memang dari luar sana menyalai. Yang kedua al mukhazzilun yang melakukan tahdil. Tahdil itu munculnya dari orang yang kamu menganggap pasti akan menolong kamu. Dalam perkiraan kamu, dia pasti membela kamu, tidak akan membiarkanmu. Bahkan tidak akan memusuhi kamu. Itu perkiraan kamu. Ternyata sebaliknya yang terjadi. Itulah khudlan. Makanya kejadiannya ketika itu pada orang yang dekat denganmu dan kamu anggap sementara ini bersama kamu. Takdir. Gampangannya begini. Nas'alullah al-afiyah. Misalnya, kamu bertiga, kamu dan dua temanmu. Nah, di tengah jalan, kamu dicegat oleh preman atau semisalnya, mau dirampok, diminta hartanya. Kamu akan mempertahankan hartamu yang kamu bawa. Perkiraan kamu, dua orang temanmu ini pasti juga akan membela. Kan begitu, temanmu sohib dan akrab denganmu selama ini, perkiraan kamu mereka akan juga bela kamu, mati-matian istilahnya, demi selamatnya hartamu. Tapi di saat dibutuhkan pertolongannya, di saat justru genting-gentingnya dibutuhkan bantuan dia, dia marah lari meninggalkanmu. Itulah khudlan, khudalaka. Dia mengkhudlan kamu, meninggalkan bantuan dan pertolongannya kepadamu saat itu diperlukan. Munculnya dari orang dalam, munculnya dari orang yang kamu lihat selama ini bersamamu, selama ini kamu anggap minna wafina. Ini orang bersama kita, dari golongan kita, Masya Allah. Masuk. Dan ahli sunnah selama ini. Khadalak. Dia tinggal pertolonganmu. Tidak membelamu. Tapi afsir Tenanglah. Rasulullah SAW mengabarkan la yadurruhum, tidak akan memadorotkan kamu. Sebatas kecuali sebatas ada. Sebatas gangguan saja, artinya kamu sakit hati. Naam. Siapa yang gak sakit hati? Wajar. Kamu kecewa, naam. Wajar, manusiawi. Kamu sedih, naam, sedih. Tapi untuk memadorotkan kamu, memadorotkan dakwamu tidak akan. Itu jaminan Rasul SAW. La yadurruhum. Apapun yang mereka lakukan, madorot tidak akan ada. Seperti yang Allah katakan terkait ahli kitab, lan yadurrukum illa ada. Mereka tidak akan memadaratkan kalian kecuali sebatas ada. sebatas gangguan saja, panas telingamu mendengar celaannya, kamu pegel, sakit hati, sedih, dan sebatas itu. Tapi maborot, boror tidak akan ada. Nggak akan bisa mereka memadorotkan dakwah. Karena mereka mansurah. Allah yang bela. Allah yang menjamin subhanahu wa ta'ala. Mukhadzilin ini dia satu sikapnya tidak memberi pertolongan kepadamu di saat kamu butuh di saat kamu diserang sana sini. Di saat genteng kamu menghadapi berbagai permusuhan, berbagai tuduhan, berbagai macam. Nah, dia tidak membela kamu. Satu. Kedua, wala dia bisa tutup mulut sehingga kamu pun selamat dari kejahatannya mukhadzil Ini sifat mukhadzil La nasarat wala sakata fataslam min syarrih. Dari dua sisi. Nolong kamu enggak. Kalau sebatas itu saja jelek. Tapi taruhlah dalam tanda kutip mending. Tak sekedar gak bela, ya wis gak apa-apa. Pengecut ini orang takut, labas. Gak usah ditolong saya. Gak usah kamu membela kami. Minggir. Nah. Tapi balaknya mereka ini gak berhenti di situ. Bukan tidak tidak hanya sekedar tidak membela kamu, tidak di lisannya, sehingga kamu tidak selamat dari kejahatan lisannya. Bicara. Aktif. Nulis. Khutbah, ceramah. Ikut nyerang kamu. Iya. Memang mereka itu begini. Bulan itu begini. Keras. Begini. Begitu. Caci makian, celan. Sehingga topnya barisannya bersama orang yang memusuhi kamu. Khazala. Kesedihan bertambah. Kekecewaan. Nah, ada. Ada. Tetapi madarat tidak akan bisa mereka lakukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu ini semua nusus dari Quran dan Sunnah tasliyah hiburan bagi ahlu sunnah penghibur lara penghibur sakit hatinya penghibur kesedihannya menghibur diri dengan tafakuh memahami apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasul dan bertambah imanmu, keyakinanmu dengan mempelajari semua itu. Bukan seperti ahlul bidah dan hizbiyin kalau mereka sedang di, ingin melibur lara dan kesedihannya, mendengarkan anasyid, ya. Wa bikin sandiwara ini, panggung itu. Nah, nah Alusuna dengan kembali mengkaji, mempelajari, pak, memahami apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, terhibur Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah Ama innahu ma yadhhabul Islam walakin yadhhabu ahlus sunnah Ketika beliau bicara tentang hadis ini pada al-islamu ghoriban Islam itu dimulai asing dan kembali asing Beliau katakan berarti bukan Islamnya yang hilang. Bukan Islam yang tiada. Tetapi yang tiada dan semakin berkurang dan berkurang. Ahlus sunnah. Ahlul haq. Yang huraba. Ahlul Islam masih ada dan banyak. Tetapi yang dimaksud hadis dan yang menjadi musibah di umat ini sedikitnya ahlu sunnah al-mutamassikin di sunnati nabiyihim orang-orang yang benar-benar faham, mengerti, berpegang dengan sunnah-sunnah ajaran Rasulnya. Sehingga seperti Rasul katakan, Nuzza' minal qabail mungkin di satu suku besar. Suku ini, suku itu, anggota suku itu mungkin ribuan. Dalam ribuan itu paling cuma satu yang ahlu sunnah. Yang salafi benar-benar di atas manhaj salaf. Dari ribuan sukunya, ya satu orang, muzah minal qabail. Di satu negeri mungkin bahkan, di satu daerah hanya satu, dua orang, tiga orang bisa dihitung dengan jari. Yang nggak ada itu bukan Islamnya, bukan ahlul Islam, kata Auza'i, Imam Abdurrahman bin Amr, rahimahullah. Tetapi ahlus sunnah Oleh sebab itu, para ulama sunnah, A'immatul Huda, rahimahumullah, selalu memuji sunnah dan ahlus sunnah. Orang-orang yang berada di atasnya berpegang dengannya, mempelajari, mendakwakan, mengamalkan. Mereka sifati mereka dengan keasingan, dianggap aneh, asing, sedikit, minoritas. Seperti yang Hasan Al-Basri sebutkan rahimahullah, Ketika itu beliau menyampaikan wasiat kepada murid-muridnya atau para sahabatnya. Ya ahla sunnah tarfaku rahimakumullah. Wahai ahlu sunnah, berlemah lembutlah di antara kalian fa innakum min aqallin nas karena kalian itu orang yang minoritas sifat bagi ahlu sunnah orang yang minoritas orang yang sedikit berlemah lembutlah berkasih sayanglah terhadap diri kalian agar kalian tidak berkata atau berperilaku sesuatu yang menyeret diri kalian kepada problem. Karena itu akan menghancurkan dan semakin melemahkan kalian dan dakwah kalian. Jangan kalian lakukan sesuatu yang menyeret kalian kepada bala akan semakin parah dan berat bagi kalian nantinya. Tarofaku, hati-hati kalian. Kalian itu minoritas, sangat sedikit. Yang minoritas pun itu kadang di antara mereka karena perangnya ilmu, jauhnya dari bimbingan ulama, kurangnya hikmah, melakukan sesuatu yang mengakibatkan problem mereka hadapi urusan sana sini terkadang seringnya membuat dakwah pun terbengkalai karenanya dan jelek gambaran sunnah, gambaran ahlu sunnah di mata banyak orang akibat perilaku yang tidak bijak, tidak dalam bimbingan ilmu. Tarofaku kata Hasan al Basri. Jaga, berlemah lembutlah. Jangan sampai kamu berkata atau berbuat sesuatu yang akan merepotkan diri kamu sendiri. Yang sedikit itu pun masih juga disi direpotkan dengan para mukhadzili yang mengaku dari mereka tetapi tidak memberi pembelaan terhadap yang sedikit ini. Ya reit kalau seandainya dia hanya sebatas tidak memberi pembelaan. Wala dia tutup mulut untuk yang sedikit ini selamat dari ketajaman lisannya. La dia berbicara, dia nulis, apalagi sekarang ya. Ada BBM, ada Facebook, ada internet tersebar ke seluruh dunia. Komentar, bicara sana kemari. Walau dia tahu ilmu, wala punya akhlak bahkan. Omongan yang tidak didasari ilmu, tidak didasari akhlak. Sesuatu yang hanya menambah permusuhan, kebencian, Wallahi bukan demikian dakwah. Asyahid barakallahu fikum ini diungkapkan oleh Imam Hasan al-Basri. Tapi ini abad kedua Hijriah. Sekarang kita di abad ke-15. Ada 13 abad atau 12 abad lebih antara kita dengan beliau. Di zaman tabiin sudah seperti ini omongannya Hasan al Basri. Hati-hati, jaga, pertimbangkan segala sesuatunya. Banyak musuh kalian. Jangan sampai kalian akan menghadapi problem masalah. Apalagi Seandainya Hasan al-Basri hidup di zaman ini, entah apa kiranya akan beliau katakan rahmatullahi alaih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam permasalahan ini perlu kita memahami bahwasanya ulama sunnah dari masa tabi'in Hasan al-Basri, Yunus bin Ubaid dan Aimah tabi'in banyak ketika menyebutkan sifat para huruba, menyebutkan orang yang soleh sibuk mensolehkan dirinya di kala kerusakan dan kefajiran fujur banyak itu gori Aneh. Aneh dia tidak terpengaruh. Aneh dia nggak mau ikut-ikutan harus dari mayoritas orang. Aneh. Lebih aneh lagi, mereka berusaha membenahi diri, membenahi orang lain, berdakwah. Dikala orang banyak rusak bahkan merusak orang lain dia luruskan batil dia bantah dia beramar ma'ruf bernahi mungkar dikala orang banyak malah rusak dan melakukan perusakan lebih aneh lagi ada apa dia sibuk mengurus orang kalau kata orang awam urus saja dirimu sendiri Aneh bagi mereka, ngapain kamu sibuk ngurus biar orang jungkir balik. Tapi ahlu sunnah tidak demikian. Yuslihun maaf sadanas. Mereka membenahi apa yang dirusak manusia. Dan itulah sifat orang-orang yang Allah kecualikan dari kerugian illal amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil wa sabr kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, yasluhun, wa tawasaw bil mereka saling mewasiatkan al haq, mewasiatkan kesabaran, yuslihun, membenahi, berdakwah, kepada yang lainnya. Demikian mereka istiqamah dalam manhajul haq. Istiqamah dalam agama Allah ketika banyak yang menyimpang bergelimpangan dari Siratul mustaqim selalu sibukkan diri dan membenahi mendakwai orang lain itu mereka dari hadis Abu Umama di ya Abu Dawud dan Tirmidzi juga di Tabrani Rasul SAW bersabda inna likulli syai' iqbalan wa idbaran Segala sesuatu itu ada majunya, ada mundurnya. Segala sesuatu ada masanya di mana dia berkembang dan maju terus tumbuh. Ada masanya pula dia mundur, mundur dan berkurang. Wa inna min iqbali hadzal Ma kuntum alaihi minal ama wal jahala wa ma ba'atani Allahu bih. Adapun dari kemajuan agama ini, majunya agama ini, dulunya diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalian itu buta, jahil, dalam syirik, dalam bidah, dalam kufur, dalam maksiat, berbagai macamnya sudah mabuk-mabukan, zina dan yang lain. Saling membunuh. Lalu Allah mengutus aku pada kalian. Kalian tinggalkan syirik. Allah selamatkan kalian darinya, maksiat. Maju kalian. Dibenahi amal ibadahnya, akidahnya, iman, akhlaknya, muamalahnya dibenahi, maju, maju, bertambah. Wa inna min ikbali hadad din an tafaqqahal qabila bi asriha hatta la yujadu fiha illal fasiq wal fasiqan fahuma makhuran jalilan in takallama kumi'a wa kuhira wa tuhida Rasul katakan maka dari majunya agama ini pula kabilah suku tertentu tafakoh bertafakoh, belajar syariat ilmu, agama, semuanya dari suku ini. Sehingga kalaupun ada yang aneh, yang laap, suka main-main, tidak serius, dari suku ini ada satu dua orang, asik, fajir, satu dua orang yang mayoritas dari suku ini Masya Allah tafakuh belajar terus membenahi diri mereka belajar ilmu, beramal soleh berdakwah maka dua orang fasik ini di sukunya meghuran zalilan dalam keadaan terhina dan mekhur tertindas dia Sempit ruang baginya nggak bisa. Karena mayoritasnya orang-orang soleh. Mutafakihin, belajar agama. Kalaupun satu dua orang fasik ini mau sok bicara ya kalau katanya jamaah ya, hanu mau bicara agama ngawur ini punya segera dibantah segera didiamkan dan tertekan dia, tertindas, tidak bisa menampakkan kefajirannya. Kalah dan mekhur Ini majunya agama. Kejelekan, penyimpangan, menjadi asing di tengah-tengah al-haq. Menjadi aneh, nyeleneh di tengah-tengah manhaj al-haq min iqbal hadzal din. Orang segera cemburu dan menolak. Apa ini? Aib ini. Bukan demikian agama mengajarkan kita. Bukan seperti ini Rasulullah contohkan ke kita. Bukan seperti ini kita dapati para sahabatnya. Segera ditolak. Gak ada yang dengar. Gak ada yang nerima. Gak ada yang simpati bahkan padanya. Majunya agama. Innalikulli syai'in iqbalan wa idbar. Masing-masing segala sesuatu itu ada masa majunya, ada masa mundurnya. Ini yang Rasul sebutkan dari majunya. Wa inna min idbari din tapi dari mundurnya agama ini antajfual qabilah biasriha hatta la yura fiha illa al faqih wal faqihan. Satu kabilah jafa jafa itu kering. Kering dari ilmu. Kering dari sunnah. Kering dari al-haq. Semuanya. Sak kabilah, sak suku. Sehingga tidak kamu dapati di kabilah suku itu kecuali satu fakih atau dua orang fakih yang belajar agama, faham, mengerti sunnah, mengerti manhaj salaf yang benar, akidah itu begini, akhlak, manhaj. Satu alim, dua alim dalam suku itu. Fahuma makhurani dalilan. Intakallama fa'amara bil ma'ruf wa nahaya 'anil munkar humi'a wa fuhira wa tuhida huma makhurani dalilan la yajidani ala zalika hawanan wala ansara dua orang alim satu atau dua orang alim di suku ini makhur tertekan tertindas, asing, aneh di tengah kobilahnya yang kering, jauh dari ilmu, jauh dari ulama kobilahnya. Tertindas dua orang ini. Kalau mereka berbicara, bernasehat, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, ditolak, dibantah, dicela, dicaci maki, ditekan, ditindas. Demikian keadaan dua orang ini. Dan dia tidak mendapati penolong di kabilahnya yang membela dia, membela dakwahnya. Tidak pula dia mendapat keringanan Artinya berat. Resiko dan konsekuensi yang harus dia hadapi di tengah-tengah kobilanya sendiri, orang-orangnya sendiri. Sehingga al-haq gharib fil bid'ah, fil batil. Kebenaran kali ini yang dari kemunduran agama menjadi asing di tengah-tengah batin di tengah-tengah bid'ah yang lebih berkuasa, lebih dominan. Wal'iyadzubillah. Mundurnya dari kemunduran agama. Kebalikannya persis seperti yang pertama. Maka Ahlul Haq Ahlus Sunnah mendapatkan cobaan, gangguan dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam sudut, bahkan dari keluarganya sendiri, bahkan dari orang terdekatnya sendiri istrinya mungkin, anaknya mungkin teranggap asing oleh mereka. Seperti yang disebutkan tentang Imam Al-Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah disebutkan uh, istri beliau suatu hari berkata kepada beliau arahanallahu minka arahanallahu minka mudah-mudahan Allah merahatkan kami sekeluarga darimu. Jawaban Umar bin Abdul Aziz di luar dugaan istrinya, Umar mengatakan amin. Tentunya istrinya menginginkan makna tertentu dan yang difahami atau yang dimaukan oleh Umar dengan aminnya sesuatu yang lain. Amin yang dimaukan istrinya bahwa dengan dakwah dan berpegang teguhnya seorang Umar bin Abdul Aziz dengan al-haq dengan sunnah sempit bagi keluarganya menyempitkan keluarganya dalam perkara-perkara dunia terlebih zuhudnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sehingga mau ini tahan sama beliau nggak usah nggak boleh haram maksiat ini itu kadang nggak kuat mereka sehingga mengatakan seperti ini arahan Allahumma Semoga Allah merahatkan kami darimu artinya bahasa halus itu kalau bahasa kasarnya cepet mati gitu supaya kami bisa bebas dari tekanan dan kepolotan kamu terhadap agama ini sedikit-sedikit nggak boleh gitu kan biasa kamu dengar di keluarga apa kamu dulu haram ini subhat nggak boleh, ini beda, ini wah, wah bisa hidup, nggak bisa ini. Ya seperti itu sama di zaman Umar bin Abdul Aziz. Artinya untuk kita pahami bahwa Umar ketika melihat umatnya secara umum atau bahkan keluarganya secara khusus karena banyak yang perlu dibenahi, banyak yang perlu diluruskan, ketat beliau dan tegas kepada keluarganya. Kalau seseorang di tengah keluarganya sampai di sikapi seperti ini artinya istrinya sendiri orang paling dekatnya atau anak cucunya atau mungkin orang tuanya, pamannya, bibinya, kanan kiri, kakak, adik. Orang-orang terdekat dia sudah sampai mengatakan itu. Arahanallahu mink. Moga Allah bebaskan kita darimu. Hmm. Berarti karena sangat kuatnya, sangat seringnya kamu beramar ma'ruf, berdahi mungkar kepada mereka. Selalu kamu membenahi, menasehati mereka, Selalu kamu larang dari yang haram, yang jelek, maksiat. Selalu kamu perintah, kamu ajak kepada yang ma'ruf. Bagi mereka terasa berat, terasa sulit. Nah. Apalagi kalau itu kepada orang lain di luar keluarganya. Orang dekatnya saja sampai seperti itu. tadi diaminkan oleh Umar bin Abdul karena yang beliau maukan dengan aminnya makna lain dari kata ini bisa juga dipahami arahanallahu minka agar Allah memberikan roha darimu artinya keluarganya roha rahat jadi senang jadi bisa dipahami demikian tapi bukan makna itu yang dimaukan istrinya yang dimaukan tadi hmm. Alhasil Umar bin Abdul Aziz seperti A'immah sebutkan Al-Khalifah Salata Khalifah itu ada tiga Artinya Tentunya lebih Khalifah Cuman yang mereka maukan Dari perjuangannya yang Mencolok dan begitu besar Bagi umat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ayyam rijah di masa memerangi murtadin sehingga selamat umat ini dengan izin Allah karena ketegasan dan kegigihan Abu Bakar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz firadil mazalim Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dalam mengembalikan kezoliman. Banyak kezoliman sebelum beliau, tanah ini itu, harta dirampas oleh Khalifah Umayyah sebelum beliau, maka dikembalikan kepada yang berhak oleh Umar. Ini tanah kamu ambil, ini milik kamu, ini hak kamu. Yang ketiga, al-mutawakil Allah. Abbasi yang karenanya dikembalikan ahlu sunnah dan dihapusnya kebid'ahan kholkul Quran dari Ibn Abi Duat kembali kepada madhab ahlu sunnah Al-Quran oh, itu kalamullah, khair makhluk, balik kepada Imam Ahmad dan para imah yang lainnya. Hmm. Kata Syekh Abdullah Ibn Salfiq Ad-Dhafiri alhamdulillah, Dan aku menambah Syekh Abdullah <clears throat> Yang keempat Abdullah Ibn Abdul Aziz Al Suud Raja Saudi yang sekarang Karena mengeluarkan SK banyak dan panjang isinya antara lain mereka tetapkan bahwa jaringan Al-Qaeda Tamhin Ikhwanul Muslimin adalah sesat dan musuh bagi negara sehingga dilarang total dan terang-terangan dan barang siapa yang diketahui ikut masuk bayat menisbatkan dan dalam jamaah ini yang disebutkan banyak tentunya sekian eh, akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Alhamdulillah kembali kepada pembahasan kita bahwa A'immatul Huda para ulama mereka yang menghidupkan sunnah Rasul mereka yang membenahi umatnya dari berbagai kerusakan yang ada selalu menghadapi dua kelompok ini. Mereka asing dan dihadapkan kepada para mukhalifin dan mukhadzilin. Kalau kita amati hadis Muawiyah, hadis la yadurruhum man khadalahum wa man khalaqahum merupakan mukjizat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga diriwayatkan oleh Sauban di Sahih Muslim. Nah, dua kelompok ini selalu menghalang-halangi dakwah dan perjuangan ahlus sunnah La yadurruhum man khadahum wala man khalahum. Orang-orang yang melakukan tahzim dan mukhalafah. Al-mukhalafah atau al-mukhalif Orang yang nentang, yang menyalahi, memang ajarannya menyalahi, beda. Jahmiyah, Mu'tazila, Khawarij, Syiah, dan yang lain-lainnya tampak jelas ya di luar soft sana dari ahlu sunnah tapi bala dan ujian yang berat adalah dari mukhadzil ini yang teranggap orang dalam teranggap dari kamu tetapi justru tidak membela justru menambah beratnya ujian ahlus sunnah Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah tahdil Tentunya Dikatakan tahdil dari orang yang dekat denganmu. Makanya dalam bahasa Arab dikatakan akhi khadalani, sahibi khadalani. Yang melakukan khudlan itu temanku, sahib, saudaraku. Bukan musuh, salah. Kalau dikatakan adui khadalani, keliru musuhku meninggalkan pertolongan. Oh, nggak mungkin memang dia musuh bagi kamu. Yang nggak mau nolong kamu itu yang disebut saudaramu, teman dekatmu, orang dalam. Al-Khudlan terbagi menjadi dua. Ada yang disebut Al-Khadil ada yang disebut mukhadzil. Mereka yang menggembosi manhajul hak, menggembosi dakwah ahlu sunnah, dua. Khadilun dan mukhadzilun. Al-khadilun Al-khadil tadi orang yang kamu harap, yang kamu kira, kamu duga membela, menolong kamu di saat itu sangat diperlukan, tapi nggak ada, nggak kamu jumpai, lari dia, tinggalkan pertolongan padamu. Ini adil yang kelompok kedua, jenis kedua mukhadzil. Tahdil. Siapa mukhadzil ini? Mukhadzil adalah yang punya pembicaraan dan komentar miring terhadap dirimu yang membuat senang musuh-musuhmu Bahkan musuh-musuhmu terwakili. Mereka nggak santai. Duduk tenang. Tidak capek-capek menghadapi kamu karena sudah ada ion dan bala tentaranya, para mukhaddil yang menggembosi dakwahmu. Dan keduanya penyakit yang mematikan wal billah. Penyakit yang merusak dan menghancurkan umat. Nasallallahu al Al-khudlan maupun at-tahzil. Dia mukhadzil berbicara untuk mengkanter dakwah yang kamu sampaikan. Memberi komentar-komentar miring untuk menggembosi dakwah yang kamu tegakkan. Baik itu penyampaian al-ilm, al-haq, ataupun dalam rangka radul batil, membantah batil termasuk dalam hal ini tahdir ketika ahlu sunnah mentahdir kelompok atau orang tertentu mukhadzil ini bernyanyi mengembosi apa yang mereka ahlu sunnah sampaikan dengan berbagai macam cara suara-suara mereka. Ahlu sunnah giat dan sedang semangat-semangatnya mengingatkan umat dari berbagai bahaya, syubhat dan fitnahnya sururi. Dari fitnahnya ihya uturaf dan antek-anteknya, kaki tangannya. Nah, dai-dainya Ali Hasan Al-Halabi, Abdul Hasan Al-Ma'ribi dan yang bersamanya. Kamu dengar suara Mukhadhilin ini bernyanyi. Ihya eh, uturat. Kamu tidak akan ditanya di kuburan tentang Ihya uturat. Kamu di kuburan itu ditanya siapa Allah, Rob, siapa Robmu, siapa Nabimu, apa agamamu yukhadzil. Nah, ada apa kita akhir ya turas? Nah, nggak akan ditanya itu dikubur, menyibukkan umat dari belajar akidah. Terkadang dia katakan pula, kalau menerima bantuan dana dari Eutorah itu cerdas namanya untuk kepentingan dakwah. Hmm. Sementara ahlu sunnah sedang berupaya untuk menyelamatkan umat dari makar dan syubhat mereka digembosi mukhazzil. Hmm. Perbuatannya pun demikian, ikut hadir di daurah-daurah mereka, hmm. pembelaan kepada tokoh-tokoh mereka, hmm. Radio Roja misalnya, Ahlu Sunnah mentahdir, dia yukhazil Bagus dia. Oh, misinya, masya Allah, menyebarkan dakwah, kajian tauhid, kajian ini, akhlak dan lain sebagainya. Lebih banyak maslahatnya daripada orang awam dengarkan lagu radio-radio awam yang ada katanya yukhzil Selalu demikian, ahlu sunnah berbuat apa, dia mengkanter, dia mengembosi. Sehingga lawan merasa senang dan merasa terwakili. Hmm. Gak perlu capek-capek menghadapi ahlu sunnah sudah ada yang menghadang mereka. Mukhadzil. Padahal perlu diingat bahwa agama ini Allah yang jaga, Allah yang bela. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Allah yang jaga. Dengan sikap mereka pula mereka terharamkan baik yang khadil ataupun mukhadil terharamkan dari fadilah pahala besar jihad fisabilillah Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya berbaris-baris seperti bangunan yang kokoh. Fadilah. Kalau itu terkait jihad dengan pedang dan senjata, begitu pula jihad dengan hujjah dan bayan, dengan dakwah kepada al-haq, membantah segala syubhat dan kebatilan dan itu jihad para nabi semuanya terharamkan mereka dari fadila dan pahala jihad itu kata Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu' Fatawa seperti para imam-imam bid'ah tokoh tokoh kebid'ahan dari para penganut ajaran yang menyalahi Quran dan Sunnah, ibadah yang menyalahi Quran dan Sunnah, maka menjelaskan hakikat mereka kepada umat, mentahdir umat dari mereka wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Sampai-sampai ketika ditanya kepada Imam Ahmad, orang yang sholat, puasa, i'tikaf, ibadah. Lebih kamu senangi atau yang membicarakan membantah ahlul bidah? Kata Imam Ahmad, kalau dia sholat malam, puasa, itikaf, pasti Hanya untuk dirinya. Tapi jika berbicara, membantah ahlul bid'ah, itu untuk keumuman muslimin itu yang lebih afdal memberi manfaat menjaga agama kaum muslimin dan itu termasuk jihad fisabilillah membela syariat Allah subhanahu wa taala di dalam perkara khudlan maupun takdil apa yang mereka lakukan dengan mengungkit-ungkit sesuatu yang sekilas tampak baik Sekilas tampak itu kecemburuan dan pembelaan kepada syariat, tetapi isinya penghancuran kepada syariat itu sendiri. mereka suarakan ahlu sunnah tidak mementingkan akidah Sementara orang tahu akidah penting. Pokok bahkan dalam Islam. Bauro di sana, di sini, di ujung Indonesia sana. Bahkan dua atau tiga hari mentahdir Eyautura sini padahal mereka butuh akidah tidak diajarkan. Dusta. Untuk membuat orang lari dan benci dari as-sunnah. Subhat-subhat mereka tentunya banyak yang mereka lontarkan terkait manhaj ahlus sunnah terkhusus dalam masalah tahdir nah, dilarikan ke sana kemari dengan subhat jarah mufassar atau tidak mufassar hmm, bagaimana jika itu diselisi oleh yang lain begitu pula subhat mereka harus adanya kesepakatan seluruh ulama dalam menjarah jarah itu tahdir sekarang kepada seorang dai harus sepakat kalau ulama nggak sepakat berarti tidak teranggap jarah kepadanya ini syubhat mereka kalau hanya satu dua alim yang berbicara yang nggak bisa diterima. Kemudian subhat mereka pula adamul ilzam. Tidak mengikat. Tidak mengikat. Kalau seorang alim mentahdir kelompok ini atau fulan bin fulan, itu tidak mengikat, tidak harus saya mengikuti perkataan si alim tersebut Syekh Robi sudah bicara ini misalnya tahir kepada ini Syekh Muhammad atau Syekh Ubed atau siapa itu tidak mengikat saya bebas mau saya terima mau saya tolak nah. subhatnya mukhadzil Zimuni kata mereka nggak mengikat saya nggak mengharuskan saya harus terima itu perkara ijtihadiyah tahdir seperti yang disuarakan Ja'far Saleh dan yang bersamanya. Istihadiyah. Bahkan yang entah dia tulis, dia bicara dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sedang akalnya sehat atau tidak, dia katakan itu kan omongannya Syekh Robi berbicara dan beliau bukan Rasul, bukan Rob bahkan untuk pasti benar dan harus diterima, harus ditaati omongannya. Mukhadzil mengembosi dan mentakdzil ahlul haq dari dakwah mereka. Dan beberapa subhat-subhat lain termasuk anggapan mereka kalau seseorang itu dibedahkan, maka itu berarti penganggap telah dikafirkan dari Islam. Sehingga dia nggak mau membedahkan orang yang berhak dan telah dibidahkan oleh para ulama. Subhat dari mereka. Dan beberapa Subhat-subhat lain nah. juga yang sering didengung-dengungkan mereka bahwa hmm, itu yang paling mending daripada daripada lebih baik lebih baik jadi seperti yang mereka suarakan tentang roja tadi roja paling mending mengajarkan akidah menyuarakan sunnah Nah, daripada dengar radio itu, radio itu isinya khuza'balat, khurafat, bid'ah, maksiat, lagu-lagu, dan yang lain-lainnya. Mendingan ini. Hmm. Apa kalau di suatu kota, suatu tempat tidak ada dai lain kecuali ini. Seorang sururi, seorang turati, hizbi, mending. Dia yang paling mending. Hmm. Datang ke majelisnya, ikut, mendengar, ambil ilmu darinya syubhat. Dari beberapa syubhat mereka, insya Allah itu akan kita kaji bagaimana ulama mendudukkan dan membantahnya. Kajian setelah sholat duhur, sesi kedua, biiznillah. Wa antum isbiru. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. alamin Anda masih mendengarkan kajian radio Al-Muwahidin. Mudah-mudahan siaran-siaran kami, kajian-kajian kami bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا kata Allah سبحانه وتعالى taala jangan kamu berbicara pada apa yang kamu enggak punya ilmunya. Sesungguhnya sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian dan hati kalian nanti akan mas'ul bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taquma laisa laka bihi ilm. Maka hendaklah kalian jangan sembarangan untuk berbicara tanpa pengetahuan atau menduga dengan suudzon, berprasangka dengan prasangka-prasangka yang jelek atau menyimpulkan dengan kesimpulan-kesimpulan yang dia simpulkan sendiri dengan hawa nafsunya yang ternyata keliru. Kata Allah, jangan kalian berbicara tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian dan hati kalian kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Imam Ubaid bin Iyad rahimahullahu taala berkata, menangis itu bukanlah dengan tangisan mata saja, akan tapi dengan menangisnya hati. Sungguh ada seorang yang terkadang kedua matanya menangis, sementara hatinya mengeras, karena tangisan seorang munafik adalah dengan kepalanya, bukan dengan hatinya.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 Karena banyaknya yayasan atau organisasi sosial yang mengiming-imingkan harta begitu besar dana untuk para dai, kafalatul duat dan yang semisalnya. Tergiur mereka dengan dana-dana tersebut sementara dia juga punya proyek-proyek besar masjid, pondok atau semisalnya. Maka mahar yang diberikan untuk tunangan itu diterima oleh yayasan atau organisasi tersebut adalah dengan mereka mentahgil, ikhwanu duatul haq menggembosi meninggalkan pertolongan dan bahkan bersuara sumbang untuk memojokkan saudaranya dai-dai al-haq dan manusia seperti penyair katakan annas malu ila man indahu malu wahum zahabu ila man indahu zahabu namanya manusia cenderungnya kepada yang punya harta perginya kepada yang punya emas Uh, fitnah harta ini yang kemudian banyak menimpa mereka. Sebab yang kedua adalah dari sisi sosial. Yang dimaksud karena banyaknya pergaulan dan kedekatan mereka dengan ahlul ahwa orang-orang yang menyimpang dari siratul mustaqim dari manhaj ahlus sunnah atau adanya hubungan kekeluargaan entah itu mertuanya hizbi Entah itu mungkin istrinya billah hizbi. Atau memang keberadaan dia sebagai anggota, sebagai uh, yang bertahun dengan yayasan-yayasan atau organisasi sosial hizbiyah di atas. Sehingga sedikit demi sedikit, cepat atau lambat, terseret sama kepada hizbiyah mereka. mulai mengeluarkan ceramah-ceramah yang yuhadzil ahlul haq mengembosi mereka. Yang ketiga kesenangan untuk atau dibalik bahasanya mungkin malasnya mereka untuk semangat dan bersungguh-sungguh enggan untuk bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintah oleh Allah mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka lebih memilih untuk santai sesuatu yang tidak beresiko sesuatu yang tidak membawa konsekuensi bagi mereka karena jika dia bersungguh-sungguh dia tahu ada resiko tertentu yang akan dia hadapi dan banyak dari mereka tidak siap untuk menghadapi resiko-resiko tersebut. Padahal Allah maupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk orang itu mengambil dan mengamalkan syariat itu dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh kejujuran. Seperti yang Allah sebutkan Fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Jika datang kepada mereka perkara yang serius, harus sungguh-sungguh dan dipegang walaupun itu panas dan beresiko kata Allah kalau sadaqullah kalau saja mereka jujur kepada Allah dan Allah Maha tahu kejujuran itu dalam kolbu hambanya maka itu yang lebih baik bagi mereka untuk bersungguh-sungguh menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam ayat tentang Bani Israel Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun Dan ingatlah kalian ketika kami ambil perjanjian dari kalian dan kami angkat gunung di atas kalian Betul-betul gunung itu diangkat ketika mereka diambil janjinya oleh Allah. Ibnu Katsir disebutkan dalam tafsirnya, mereka sambil mengikrarkan janjinya sambil menengok ke atas takut kalau-kalau gunung itu betul-betul ditimpakan kepada mereka. Bani Israel. Yang Allah perintahkan kepada mereka, "Khudhu ma atainakum bikuwah." ambil, lakukan yang kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya bil jid wal ijtihad. Jid sungguh-sungguh serius wal ijtihad dan bersemangat semampu dia, seoptimal dia mampu melakukan, harus dia lakukan. Agama ini jid wal Penuh dengan kesungguhan, penuh dengan semangat, kekuatan. Makanya tidak akan bisa memikul beban amanat dakwah ini Allah yang suka main-main agama, mempermainkan agamanya, al mutalawin yang bergonta-ganti warna, sesaat begini, sesaat besok berubah, hmm. punya dua wajah, punya dua sikap yang berbeda, nggak bisa mengemban amanat ini Perlu orang-orang yang serius dengan sungguh-sungguh dia jalankan perintah ini. Begitu pula yang Allah sebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsilan li kulli syai' fakhudha bituwah Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Kami tulis di dalam lauh segala sesuatu sebagai mau'izah, perincian atas untuk segala sesuatu. Ambil dengan kekuatan tadi, dengan kesungguh-sungguhan, dengan serius, jangan dipermainkan. Kamu tahu itu perintah, amalkan. Seriuslah, kamu tahu itu larangan, tinggalkan. Kamu tahu itu al-haq, suarakan, bela, perjuangkan. Kamu tahu itu batil, hantah tolak. Serius. Dan perintahkan kaummu untuk ambil yang terbaik darinya. Diperintah orang dituntut untuk bersabar. Menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Dan bersabar menghadapi resiko apapun yang akan dia hadapi. Itu pula yang Allah perintahkan kepada nabinya Yahya Alaihissalam salam, "Ya Yahya, khudil kitab biquwah. Wahai Yahya, ambil kitab ini dengan kekuatan, biljid, serius, sungguh-sungguh, menghafalnya, mempelajari, memahami maknanya, mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengimani beritanya dan seterusnya. Demikian agama seperti yang Allah perintahkan kepada para nabinya ditegakkan di atas kesungguh-sungguhan, serius. Ini nggak cocok bagi para muhadzilin. Nggak sesuai dengan para mumayyi orang-orang yang lembek dan melembekkan manhaj al-haq, orang-orang yang meninggalkan pertolongan dan bahkan mengembosi al-haq dan ahlul haq. tidak sesuai Gak bisa mereka diminta serius dan sungguh-sungguh. Kalau Ali Hasan, Al-Halabi, Al-La'ab, begitu pula Abdul Hasan Al-Ma'ribi dan yang mengekor kepadanya, menyebutkan murid manhajan afiyah. Yang kita inginkan, kata mereka, manhaj yang longgar, nggak sempit. Apa yang dimaukan? Jangan melulu salafin, cuma salafin. Kita ingin merangkul semua golongan, semua pihak. Hatta itu tablighi, ikhwani, sururi, ya Allah sufi, alil bidak, dan yang lainnya. Hmm. Dimasukkan semua. Hafiyah. Melembek. Nggak bisa serius dalam beragama. Padahal bukan itu perintah Allah Bukan itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang ketiga. Gak siap untuk serius. Gak siap untuk bersungguh-sungguh. Yang mereka maukan ya kafiah tadi. Kira-kira yang tidak beresiko. Ditambah dengan sebab yang tadi menguntungkan dia melancarkan proyeknya. Ditambah lagi dengan sebab sosial antara hubungan yang satu dengan yang lainnya. Padahal ikhwani barakallahu fikum pembelaan kepada al-haq dan ahlul haq wajib hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya demikian pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk yang lain memberi dukungan dan pembelaan kepada orang-orang yang menyuarakan al-haq. Orang-orang yang memerangi kebatilan. Maka pembelaan kepada mereka adalah pembelaan kepada al-haq. Bukan sekedar sosok pribadinya yang kita bela karena dia sebagai pribadinya. Tetapi karena kebenaran yang dia bawa, manhaj dan al-haq yang dia suarakan, Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah al-Imam terkait para sahabat Rasul Zazalam Syekhul Islam katakan jika tampak yang muncul mubtadi mencela dan membicarakan kehormatan para sahabat itu tentunya dengan batil maka harus ada pembelaan harus dibela para sahabat Rasul SAW disebut kemuliaan mereka dibantah subhat-subhat yang dibawakan olehnya yang mencela para sahabat dengan ilmu dan dengan keadilan tidak melampaui batas diwajibkan itu karena para sahabat pembawa syariat setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka kalau ini gugur yang diinginkan dan itu tujuan utamanya gugur pula syariat dan sunnah yang mereka bawa seperti yang Abu Hatim katakan yuriduna ahlul bid'ah kata beliau yuriduna an yajrahu syuhudana wa jarhu bihim aula wa hum zanadiqah mereka ingin menggugurkan saksi-saksi kita pembawa syariat ini dari para sahabat, tabiin, atba tabiin. Dari mana kita terima syariat kalau bukan dari mereka? Nah, ini yang mau digugurkan untuk gugur syariat yang dibawa. Lah kalau pembawanya pengkhianat, lah kalau saksi yang kita punya pembawa agama ini fasik, ambisius terhadap dunia, harta benda, bahkan dikafirkan, sebagian mereka. Nah, kalau pembahasan syariat ini nggak amanat, keras, radikal, ya, melampaui batas, hulu, nah, dan segala macam cacian dan tuduhan berarti percuma kita terima apa yang dia sampaikan. Dan itu yang dimaukan oleh syaitan. Bukan sekedar orangnya, tetapi yang dia bawa. Makanya pembelaan kepadanya pembelaan kepada syariat yang dia sampaikan. Para ulama pun penyeru kepada al-haq dalam bab ini sama seperti itu. Pembelaan kepada mereka merupakan tujuan besar di dalam syariat Coba kita lihat dalam nusus syariat bagaimana pembelaan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamalkan oleh para sahabatnya ketika Dilihatkan oleh Ibnu Jarir dan juga Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya di perang Tabuk munafikin menyatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula nyindir bukan lagi nyindir mencela para sahabat kita nggak pernah lihat seperti mereka ini para korek-korek kita ini para sahabat la arghaba butunan wala azaba al-sina wala ajbana indal liqa mereka ini paling rakus banyak makan lisannya paling dusta hmm. paling penakut kalau perang kata munafikin dicela sahabat Rasul SAW lihat Langsung seorang sahabat mengatakan di majelis itu juga. Kadzabta. Walakinnaka munafik. Kamu yang dusta. Justru kamu memang munafik. Dan aku akan sampaikan omonganmu ini kepada Rasul SAW. Disampaikan ke Rasul SAW. Sampai kemudian turunnya ayat yang ma'ruf. Kul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Kalian mempermainkan istihza kepada Allah, ayat-ayatnya, rasulnya. hmm. itu kata para sahabat kami melihat munafikin ini minta-minta maaf kepada Rasul SAW sambil memegangi tali onta Rasul SAW. Rasul jalan nggak mau noleh ke mereka. Ya Rasul kami cuma main-main, ya Rasul kami cuma guru jangan dimasukkan hati. Nah, Rasul tetap membacakan ini. Kalian main-mainkan Allah, hayatnya dan Rasulnya. La kot kafar kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udur. Kalian telah kufur setelah iman kalian. Dalam keadaan dia sampai tersandung-sandung. nggak peduli sudah batu atau apa. Yang penting bisa dimaafkan Rasul SAW. Asyahid pembelaan kepada kehormatan para sahabat. Langsung di masjid nggak diam. Ini keseriusan, ini kesungguh-sungguhan. Tidak membiarkan saudaranya dicela dengan batin. Pembawa manhaj al-haq dicaci maki, dibicarakan dengan batil, diam, bahkan mengiyakan bahkan menambah. Lah langsung. kagetta Dusta kamu. Kamu yang munafik. Kalian yang munafik. Yang ngomongi para sahabat. Hmm. Sampai turun ayat. Menyebutkan kemunafikan mereka. Contoh kedua. Di Bukhari Muslim ketika Ibn Ibnu Malik radhiyallahu anhu minta untuk Rasul datang ke rumahnya sholat sunnah ma'ruf hadis. Walhasil Rasulullah datang dan tanya di mana kamu ingin aku sholat di rumahmu untuk kemudian dijadikan itu musola bagi beliau. Al muhim setelah itu seseorang di majelis berkata mana Malik ibnu Bukhsun nggak kelihatan Malik Ibn Dukhsun. Kata sebagian yang lain jawab di majlis, oh itu nggak muncul dia, munafik dia itu. Bersama munafikin. Dia itu nggak cinta Allah, nggak cinta Rasulnya. Dicela kehormatannya. Langsung Rasul SAW yang membela. La takun. Jangan kamu bilang begitu. Ala tarahu qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah? Bukankah kalian tahu Malik bin Dukhshin mengucapkan la ilaha illallah menginginkan dengan kalimat itu wajah Allah? Jangan kamu bilang dia munafik. Jangan kamu katakan dia nggak cinta Allah dan Rasulnya. Yang berkata tadi mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tetapi kata mereka, yang kami lihat, yang kami tahu dia yakni bersama munafikin kadang eh, ada nasihatnya yang dia berikan mengarahkan mereka munafikin. Nah, kembali Rasul katakan, "Innallaha harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Allah haramkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan la Allah berharap dengannya wajah Allah. Dibela. Nggak dibiarkan. Ketika itu dicela, ketika diinjak kehormatannya, langsung dibela. Kesungguh-sungguhan. Lihat keseriusan yang dicontohkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan kisah ketika eh, Kaab ibnu Malik yang sempat dihajar bersama dua sahabat yang lain ala perang Tabuk tidak sempat ikut. Al-Muhim ketika Rasul duduk di Tabu, perang Tabu, nggak ngelihat Kaab bin Malik. Mana Kaab bin Malik? Nggak kelihatan. Sebagian yang ada di majelis berkata, dia dari Bani Salimah. Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadaruhu fi atfai. Wow. Kaab bin Malik sibuk dengan pakaiannya, dengan kebunnya, ya, ngurusi dunianya, gitu. sehingga meninggalkan jihad. Dicela. Padahal bukan itu Kaab bin Malik. Bukan karena cinta dunia meninggalkan jihad ketika nggak ikut perang tabuk. Tetapi Rasul khawatir dia terkena nifak. Asyahid bukan tipe orang seperti munafik yang membiarkan Rasul berangkat jihad. Tidak mau membela, sibuk dengan bukan itu tipe Ka'ab bin Malik. Begitu pula dua sahabat yang bersamanya. Makanya turun ayat mensucikan mereka dari nifak. Al-Muhim ketika dicela seperti itu, Mu'ab ibnu Jabal radhiyallahu an mengatakan bisa makuta wallah. Wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khaira. Jelek yang kamu omongkan. Dibela langsung ke Abin Malik oleh Mu'ad. Jelek yang kamu ucapkan terhadap Ka'ab bin Malik. Bukan itu Ka'ab bin Malik. Bukan begitu orangnya. Wallahi ya Rasulullah yang kita tahu Ka'ab bin Malik baik orangnya. Yang kami tahu hanya kebaikan dari dia. Dibela. Bukan ditahdil, bukan dibiarkan. Ketika dicela, ketika dicaci maki, ketika dimusuhi oleh ahlul batil, itu yang kita dapati dari Rasul dan para sahabatnya. Radhiyallahu taala anhum. Makanya di dalam sunnah fadilahnya pun besar. Yang berseberangan dengan tahjil ini. Tahjil nggak mau nolong, membiarkan nggak ada pembelaan. Bahkan tadi menggembosi dan me mengeluarkan statement yang semakin memojokkan ahlul hak. mengembirakan lawan-lawannya. dilihatkan oleh Imam Ahmad dengan sanat yang hasan dari Asma bintu Yazid radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Man zabba an irdi akhihi bil ghibah atau bil ghaibah karena haqqan Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dikala ghaib. Artinya eh, saudara muntah di mana yang dicela tadi mungkin dia di Jakarta, mungkin di Saudi, mungkin di Yaman, mungkin di ujung dunia sana. Dia dicela di hadapanmu, kamu nggak terima, kamu bela sebatas yang kamu tahu. Lah, bulan masya Allah. Dia da'i kepada al-haq di atas sunnah. Maka wajib bagi Allah, Allah mewajibkan atas dirinya sendiri yang maha mulia untuk memerdekakannya dari api neraka yang membela. Dimerdekakan oleh Allah dari neraka karena membela saudaranya yang sedang dimusuhi dan dicela oleh ahlul batil yang begitu banyak dan mayoritas. Begitu pula dari hadis Abu Darda di Tirmidzi. Rasulullah sebutkan man radda an irdi akhihi raddallahu an wajihin nara yaumal qiyamah. Yang menepis kehormatan dari kehormatan saudaranya. Artinya ini kehormatan saudaramu dia dibicarakan, dibilang begitu, dibilang begini. Kamu tepis semua anggapan buruk ini, suara-suara ngiring dan sumbang ini kamu bantah semuanya, nggak benar. La, bukan begitu. Dia masya Allah. Maka Allah pun akan menepis wajahnya dari api neraka, akan diselamatkan wajahmu oleh Allah dijauhkan dari api neraka di yaumul qiyamah balasan karena kamu membela ahlul hak tidak mentahjil mereka tidak mengembosi mereka begitu pula dalam riwayat Baihaqi dari Anas Rasulullah SAW sebutkan man nasara akhahu bil ghaib nasara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi nusrah pembelaan kepada saudaranya bil ghaib tadi kalau gaib Allah yang akan membela dia di dunia dan akhirat. Oh, karena kamu membela saudaramu, ahlul hak, ahlul manhajil hak. Allah yang membalas, membela kamu. Duniamu dan akhiratmu. Fadilah. Yang begitu besar. Wajaza min jinsil amal. Dan balasan itu serupa dengan amalan yang dia lakukan Begitu pula di dalam riwayat Bukhari di Adabul Mufrad dari Ibn Mas'ud Manuhti <clears throat> man utiba indahu mu'min fanasarahu jazahullahu biha khairan fid dunya wal akhirah Barang siapa yang seorang mukmin dia ribai eh, maaf ribai di hadapannya kamu mendengar saudaramu fulan dibicarakan dengan batil riba dia itu begini dia itu begitu lewat suara lewat tulisan sekarang hmm. lalu kamu bela saudaramu itu Allah balas kamu dengan kebaikan di dunia dan akhirat Waman utiba indahu mu'min falam yansurhu jazahullahu biha fid dunya wal akhirati syarran wal billah. Namun sebaliknya barang siapa yang seorang mukmin diribai di hadapannya dan dia tidak memberi pembelaan padahal dia tahu saudaranya butuh pembelaan dari musuhnya yang begitu banyak butuh pertolongan, pembelaan. Dia tidak mau membela, dia tidak mau nolong, bahkan yukhadzil, mengembosi, menyuarakan sesuatu yang menggembirakan lawannya. Allah balas dia di dunia dan akhirat dengan kejelekan, syar, dengan kejahatan. Entah apa itu, nakirah, umum, syarran. Balasan Allah kepadanya adalah kejelekan dunia dan akhirat karena dia meninggalkan pertolongan kepada saudaranya di saat dia harus menolong saat itu. Dia harus berbicara. Wa mal taqama ahad luqmatan syarran min ightiyabi mu'min in qala fihi ma ya'lam faqad ightaba wa in qala fihi ma la ya'lam faqad bahat dan makanan yang terburuk yang dimakan seorang adalah ribahnya kepada seorang mukmin. Jika itu memang ada padanya maka dia telah ribah dosa besar. Kalau nggak ada maka itu buktan kepadanya itu dosa dunia yang lebih besar lagi. Juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan Abu Talha ibn Sahal al Ansari keduanya Ansari, radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sebutkan di riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman ma min imri'in yahbulu muslima fi mautin yuntahaku fihi hurmatuh wa yuntaqasu fihi irduh illa khadalahu Allah fi mautinin yajibu fihi nusratuh seorang yang mengkhudlan saudaranya muslim. Nggak mau nolong. Nggak mau bela. Di saat kehormatan saudaranya diinjak, dibicarakan dengan batil, dicela, maka Allah pun membalas khazalahu Allah tinggalkan pertolongan kepadanya. Allah nggak akan tolong. Allah nggak akan bela dia di saat dia sangat membutuhkan pertolongan itu. Ajaza menjinsil amal. Dan kamu nggak tahu, kita semua nggak tahu kapan itu terjadi. Subhanallah. Saat-saat genting, di mana kamu sangat berharap pertolongan untuk ada yang nolong kamu, terutama Rabbul Alamin, untuk menutupi aibmu, menjaga kehormatan dan nama baikmu saat itu. Menghadang dan menepis permusuhan orang-orang yang memusuhimu saat itu, kamu ditinggalkan, tidak akan diberi pertolongan oleh Allah. Balasan, kamu pun melakukan itu kepada saudaramu saat dia diinjak kehormatannya padahal dia menyuarakan al-haq membela al-haq wa ma min imri'in yansuru muslima min fi mautinin yuntaqasu fihi min irdih wa tuntahaku fihi min hurmatih illa nasarahu Allah fi mautin yajib bihi nusratuh sebaliknya seorang yang membela seorang muslim di saat kehormatannya diinjak, di saat kehormatannya ditindas, dia bela. Maka Allah pun pasti membela dia di saat dia sangat butuh pembelaan itu. Di saat sangat dia perlukan pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. demikian masih banyak nusus yang lain yang menjelaskan kepada kita kewajiban membela seorang mukmin yang sedang dipertaruhkan kehormatannya karena dia menyuarakan al-haq karena dia memerangi dan membantah batil kewajiban seorang mukmin karena imannya untuk tidak diam untuk tidak menggembosi saudaranya dari ahlul hak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Oleh sebab itu ahlu sunnah mereka memiliki kaidah-kaidah yang begitu mulia yang dengannya terselamatkan manhaj al-haq manhaj mereka yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang dari tiga sebab orang bisa melak jatuh kepada takdir. Sebab yang kedua yang tersebutkan tadi, sebab sosial, hubungan sosial masyarakat. Nah, termasuk sebab yang terkuat untuk menyelewengkan orang dari sirat mustaqim dari manhaj al-haq karena adanya kedekatan adanya persahabatan Nah, adanya hubungan antara dia dengan mereka Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya terkait ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil bitonah dari selain kalian. Bitonah itu orang dekat orang kepercayaan, orang yang dia beri amanat, perkara-perkara penting. Nah. Sementara dia bukan dari kalian. Kata Qurtubi menukilkan dari para ulama, kanu yakulun, para ulama salaf itu dari dulu berkata, man laisa mangkana atau man laisa ala madhhabik fala yambaghi laka an tujalisahu orang yang nggak sama madhabnya dengan kamu nggak pantas dan tidak boleh untuk kamu duduk bersamanya bergaul dekat <clears throat> dengannya padahal kamu tahu nggak sama seperti kamu kamu tahu akidahnya bukan seperti akidahmu, bukan akidah salafus saleh. Nah, manhajnya bukan manhaj salafus saleh, bukan seperti manhajmu, pemahamannya tidak seperti pemahamanmu. Maka enggak boleh kamu dekat dengannya, memberi kepercayaan padanya, menjadikannya sebagai bitona. Sehingga ada musawarah perkara penting, perlu advis, perlu masukan, kamu ajak dia musyawarah, kamu minta pendapatnya bagaimana yang terbaik menurutmu. Sementara dia nggak sama akidahnya, mananya dengan kamu. Bagaimana akalmu? Di mana agamamu? Ma nah, yang bagi Imma seperti kata Imam Ibn Abdul Bar Imma dia tidak menjaga penyimpangannya darimu sehingga akan menyeret kamu sama seperti penyimpangan terjatuh dalam penyimpangan dia atau yumarika fi mendebatmu dalam kebenaranmu sesuatu yang sudah kamu yakini goyah lagi kamu ragu karena filsafat dan pembicaraan perdebatan yang dia sampaikan padamu. Fala yang bagi. Karenanya orang bisa terseret kepada tahzim, kepada ahlul haq. Yuhadzil. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini hendaknya masing-masing kita yang merasa dan sadar dirinya di atas al-haq, di atas hidayah yang Allah berikan padanya, jaga. Kalau tidak dijaga akan hilang itu, akan tercabut hidayah itu jaga dari berbagai macam syubhat, jaga dari berbagai macam syahwat yang merusak dan merongrong hidayah tersebut itu yang kita kaji pekan siang ini insya Allah sesi berikutnya setelah asar sebelum kita tutup ada sedikit nasihat yang ingin kita sampaikan yaitu nasihat dari Syekh eh, Muhammad bin Saleh bin Utsaimin rahimahullah terkait adab majlis. Kita melihat banyak di kalangan ikhwah eh, aslahahumullah kalau ada majlis kemudian ada yang datang masuk berjabatan tangan dan mengelilingi semua yang ada di majelis. Majelis apapun itu, majelis ilmu, begini, majelis makan, majelis apa, ini majelis. Majelis orang bilang. Assalamualaikum, datang kemudian salaman satu persatu. Ahlan, ahlan, ahlan, ahlan. Ini beliau katakan satu, tidak ada asalnya di dalam sunnah. Tidak ada dasarnya dalam sunnah. Kedua tidak pernah dilakukan oleh Rasul maupun para sahabatnya. Walau kana khairan lasabakuna ilai. Kalau itu baik pasti kita didahului oleh mereka dan itu ma'ruf bagi kita. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini munculnya kata beliau dari sebagian orang-orang soleh belakangan Kan menganggap salaman itu baik, kemudian tiap kali masuk majelis satu persatu diajak salaman. Wailah nggak ada dari Rasul dari para sahabatnya. Bahkan beliau katakan ulama dan a'immah yang di atas beliau, masyayikh beliau seperti Syekh Sa'di dan beberapa yang lain di atasnya, Muhammad bin Ibrahim, bin Baz dan yang lain tidak melakukan demikian. Nggak ada para ulama lakukan. Datang, kalau kamu datangi majelis, salam, naam. Itu yang ada. Assalamualaikum. Duduk di mana kamu mendapati tempat duduk, selesai, duduk. nggak usah keliling salaman satu persatu. Walaupun juga perlu diingatkan tidak sampai pada tingkatan bid'ah. Karena ulama nggak mengatakan itu bid'ah, tapi menyalahi sunnah. Dan kita ingin mengamalkan apa yang lebih baik dan lebih sempurna dari tuntunan Rasulullah SAW. Aku lumat asma'un wa sallallahu alaihi Muhammad wa bil Al-Imam al berkata, kami berjalan kemana sunnah berjalan. Syarah usul Iktiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Lalikai jilid 1 halaman 64. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون Maka para imam, imam ahli sunnah sepakat tidak boleh menentang nas-nas Quran wa sunnah dan tidak boleh keluar dari pemahaman para sahabat dengan akal siapapun. Tidak boleh menentangnya dengan hasil pikiran siapapun silahkan kalian berpikir, silahkan kalian berpendapat, silahkan kalian mengolah otak kalian. Memang Allah beri akal kalian untuk dipakai. Afala taqilun, afala tubsirun, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak berpikir kata Allah? Apakah kalian tidak mau memandang kata Allah? Apakah kalian tidak mau melihat bagaimana unta diciptakan? Silahkan berpikir, silahkan. Tetapi bukan untuk menentang Quran wa sunnah. Bukan berarti untuk menentang pemahaman yang telah pasti yaitu pemahaman para sahabat. Saya katakan telah pasti karena sudah dijamin oleh Allah dalam Quran dan sudah dijamin oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Dalam Al-Quran Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Dan dalam hadis Rasulullah menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah generasi. Maka semua para imam-imam ahli sunnah menyalahkan jalannya ahlul bidah, ahlul dalal, kelompok sesat yang memakai akal-akal mereka untuk menyelewengkan makna Quran dan Sunnah sehingga maknanya tidak lagi seperti yang dipahami oleh para sahabat.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 Sama fitnah tuli sehingga tidak terdengar padanya suara al-haq. Di saat semacam itu tidak semua orang Bahkan tidak semua ahlul ilm <coughs> orang yang berilmu paham syariat bisa menjadi rujukan di saat semacam itu goyah ilmu dan sikap orang kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa fitnah khalqul Quran dan kita tahu fitnah khalqul Quran dahsyatnya berapa dari ulama sunnah yang dipegang dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh sebagiannya. Rahimahumullah. Dipaksa untuk menerima kebid'ahan atau kekufuran bahwa Quran itu makhluk. Di puncak-puncak masa fitnah itu ijtama'a fuqaha'u Baghdad para fuqaha Baghdad kumpul mendatangi Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah perhatikan kata-kata fuqaha orang-orang faqih riwayat mengatakan fuqaha Baghdad ma'ruf dalam istilah ulama kalau dikatakan fuqaha berarti mereka ahlu istinbat orang-orang yang ahli istinbat kalau dikatakan ahli istinbat berarti dia paham ilmu ngerti kaidah-kaidah syariat, usul dan ilmu yang lain sehingga dia bisa istimbat dengannya hukum, dia fahami ayat, kemana maknanya, penafsirannya, hadis Rasul Sallam, bagaimana syarahnya. Bahkan dengan itu, dengan ke kemampuan istimbatnya dan malakah fikhiyah, kemampuan dan kepiawaian fikih yang dia punya, dia berhak berfatwa, aimatul fatwa. Ini yang disebut fukoha. Ahli fatwa dan ahli istimbat. Gak gampang untuk sampai ke sana. Artinya di belakang itu ilmu dan maklumat yang besar yang dia punya. Sehingga dikatakan para fukoha, fakih. Perhatikan. Yang datang kepada Imam Ahmad fukoha, bukan awam, bukan orang-orang yang disebut Ru'a orang luar sana yang nggak punya pegangan wala ilmu la fukoha bukan sekedar tolibul ilm fukoha tingkatannya mereka datang di masa fitnah itu sedang memuncak. Ya. Tadi banyak yang disiksa, penjara, dibunuh sebagainya. Mereka katakan kepada Abu Abdullah Imam Ahmad, "Innal amra qad tafaqam perkara ini al Quran sudah mencapai puncaknya semakin parah fitnahnya semakin dahsyat wa inna nara annahu la sam'alahu wa la ta'ah maka kita nggak bisa diam ini kita nggak boleh terus yang begini. Hmm. Berapa ulama-ulama kita yang sudah dibunuh? Berapa yang masih dipenjara, disiksa? Dan memang itu yang terjadi. Maka kita para fuqaha Baghdad mengatakan sudah kholas. Khalifah tidak boleh ditaati. Kita harus keluar melawan Hmm. Kita harus nentang, ini fitnah, ini mungkar, ini begitu kata mereka. Dahsyat memang. Apa jawaban Imam Ahmad kepada mereka? Isbiru. Sabarlah kalian. Wanduru fi akibati amrikum. Perhitungkan ke depan. Apa dampaknya kalau kalian mau keluar dan menentang khalifah? Artinya akan terjadi chaos, pertumpahan darah. Nah, fitnah lebih besar. Kalau lebih banyak yang bergelimpangan mati, darah nyawa, kehormatan, belum lagi harta. Pertimbangkan jauh ke depan apa resikonya. La tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Kata Imam Ahmad, jangan kalian tumpahkan darah kalian sia-sia. Jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin yang bersama kalian. Karena mereka bawa umat tentunya. Kata Imam Ahmad, "Hadza khilaful athar." Yang kalian mau lakukan melawan, menentang itu menyalahi athar dari Rasulullah SAW dari para sahabatnya aimatus salaf. Bukan begini caranya mereka menyelesaikan fitnah. Bukan seperti yang kalian mau lakukan. Ada khilaful asar. Ini menyalahi riwayat-riwayat dari Rasul SAW dan para sahabatnya. Pertanyaannya fukoha tadi, ahli istimba tahu dalil, faham hukum, bahkan berhak berfatwa. Nggak tahu asar-asar ini. Ya kita baru belajar kemarin sore sudah dengar walhamdulillah dan paham ya haramnya melawan pemerintah dalil yang sekian banyak ayat Quran hadis Rasul riwayat yang mengharamkan larangan mencela pemerintah melawan mereka memerangi mereka selama mereka sholat dan seterusnya itu kita yang baru kemarin sore belajar ini fukoha tingkatannya ahli istimbat mujtahidin, ahli ijtihad, ahli fatwa. Masa nggak tahu? Jelas tahunya. Tapi kemana ilmu mereka? Sampai mereka kumpul, bukan satu dua orang, sekian orang. Dia disebutkan beberapa nama mereka yang mendatangi Imam Ahmad. Sampai dinasehati Imam Ahmad ini khilaf asar. Pertimbangkan darah kaum muslimin, darah kalian. Artinya ketika fitnah itu membara tadi, ketika semakin samar kebenaran, semakin buta orang tidak terlihat olehnya al-haq, semakin tuli tidak terdengar olehnya al-haq, ketika masa-masa seperti itu perasaan orang bisa semakin kuat apidiahnya dengan modal kecemburuan kepada agama dengan dalih bahwa ini mungkar dan tidak bisa didiamkan dan tidak ada yang berselisih kalau itu mungkar ya memang mungkar permasalahannya bagaimana solusi kamu menghadapi kemungkaran ini hmm. ketika fitnah itu terjadi yang ulama sebutkan al-uqul tosyat wal awatif awiyat perasaan yang lebih menonjol terima ini nah, bisa ini didiamkan seperti yang fuqaha katakan dan ukul akal mereka yang dengannya orang bisa menimbang maslahat, mafsada, benar, salah Qasad. Taish itu ketika orang berbuat sesuatu di luar nalar dirinya, di luar akal sehatnya, berkata sesuatu yang aneh dan menyalahi kebenaran. Kamu pun akan geleng-geleng kepala, nggak percaya. Ajib, kalau orang sini bilang ajibis syariah. Nah, Fulan bisa berkata begitu. Haji, aneh. Fulan bilang begitu. Iya. Oh, ini kasetnya, ini suaranya. Fulan nulis begini, ini tulisannya. Facebook apa-apa namanya. BBM. Seperti tak percaya. Bisanya dia berkata begitu. Bisanya dia menulis begitu dengan keilmuan yang dikenal darinya bahkan yang diketahui darinya kalau selama ini dia di atas manhaj sunnah Hoish. akalnya seperti hilang limbung tidak terkendali menunjukkan barakallahu fikum di masa fitnah gak semua orang bisa menghadapinya gak semua orang selamat al maksum mana asamahullah yang selamat hanya yang Allah selamatkan ketika itu kacau sudah kemana ilmu wallahu a'lam kemana Seakan ketika terjadi fitnah, ungkapan, sikap, omongan orang seperti sama sekali tidak mencerminkan dia pernah belajar manhaj salah. Perkataan, sikap, perbuatan bahkan menunjukkan seakan dia nggak pernah mencium wanginya manhaj al-haq Seakan nggak pernah duduk kepada masyaikh kepada para ulama. Haji, aneh. Sikap-sikapnya, perkataannya di masa fitnah. Muncul ini bilang begitu, muncul ini. Kemana ilmunya? Dan memang itu yang terjadi. Hatta di masa Imam Ahmad. Bahkan jauh keilmuannya. Fukoha. Bukan orang sembarangan. Tapi lihat yang terjadi. Labil. Ketika masa fitnah, labil orang itu. Goncang. Terombang ambing oleh dahsyatnya gelombang fitnah. Lupa dengan kaidah yang pernah dia pelajari, lupa dengan ilmu yang pernah dia dengar, lupa dengan manhaj yang pernah dia ambil dari gurunya, syekhnya. Kalaupun dia muridnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, belajar kepada Allama Fulan mungkin sebagai orang dekatnya atau bahkan siapa, hilang semua. Kemana Allah alam? Fitnah. Ba'dallah segala-galanya adalah Allah penentunya yang menyelamatkan. Kemudian setelah itu yang selamat adalah yang bersama a'immah rasikhin. Ulama rasikhin, ulama-ulama yang rasikhin, yang mumpuni, yang kuat menghadapi berbagai dahsyatnya fitnah, agar dia istiqamah dengan al-haq seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita tahu Imam Abu Dawud sijistani rahimahullah Sulaiman Ibn Ash'ad Abu Dawud sahib sunan yang punya sunan Abu Dawud beliau dari Sijistan sana daerah sekarang Rusia sana atau sekitarnya datang ke Baghdad. Nah. Kata Abu Dawud, Tustul bila Aku tolak ke negeri-negeri muslimin. Karena kita tahu Marokis ilmu kan banyak. Markas-markas ilmu di masa itu. Mesir, Syam, Hijaz, Mekah, Madinah. Termasuk Baghdad saat itu. Ada Imam Ahmad, Ulan, Yahya bin Ma'in, dan yang lain. Tustul bila kata Abu Dawud wa mastafattu min ulumihim mithla mastafattu min Ahmad ibn Hanbal tapi aku nggak pernah mendapat faidah ilmu manhaj seperti yang aku dapati dari Ahmad ibn Hanbal makanya sampai dikatakan yusabbah Abu Dawud bi Ahmad sangat mirip Abu Dawud dengan Ahmad gerak-geriknya wasam tuh tindak tanduknya ngomongnya ilmunya mirip sekali dengan syekhnya Ahmad bin Hambal makanya begitu tahu Imam Ahmad di Baghdad dan kenal siapa orang ini lazamahu terus bersama Ahmad Abu Dawud tidak dilepas Ahmad bin Hambal beliau nggak keluar lagi sudah terus di Baghdad nggak kemana-mana Allah selamatkan Abu Dawud. Yang nah, ini dari Sijistan. Taib. Di masa itu terjadi fitnah khulqul Quran. Allah selamatkan Abu Dawud. Dengan kedekatannya bersama Imam Ahmad rahimahullah. Di masa itu, gak jauh dari Baghdad, ada Harura Ya. Kotanya siapa? Khawarij. Sampai disebut Haruriyah. Markas besar dan dahsyat fitnahnya di sana, harokahnya Khawarij. Haruro. Tetangga Baghdad nggak jauh. Dahsyat fitnahnya di sana. Abu Dawud sekali lagi Allah selamatkan dari fitnahnya Khawarij. Istiqomah di atas sunnah. Gak labil Bahkan beliau tulis kitab Akhbar Khawarij. Abu banyak karyanya bukan sekedar Sunan Abi Dawud. Ada Marosil dan yang lainnya. Salah satunya Akhbar Khawarij. Apa Akhbar Khawarij? Riwayat-riwayat yang Rasulullah SAW sebutkan celaan terhadap kaum Khawarij. Hmm. Bawakan oleh beliau semua yang beliau dapati dari masyaih, para perawi, a'imah. Nah. Hmm. Baik, Tetangga lagi sebelah, gak jauh dari Baghdad, Kufa. Nah. Di sana markasnya Kodaria yang mengingkari takdir. Ya. Kelompok sesat Kodaria Sekali lagi Allah selamatkan Abu Dawud tidak terpengaruh dengan fitnah Qadariyah. Oh, bahkan beliau tulis kitab ar ala Ahli Qadar. Bantahan kepada mereka yang mengingkari takdir. Hmm. Allah selamatkan beliau. Fitnah sedang bergejolak di masa itu. Dahsyat sekali. Yang kholkul Quran, yang jahmiyah, yang muhtazila khawariznya, qadariyahnya. Wah, sudah sosok Abu Dawud dari Sijistan sana selamat karena terus bersama Ahmad bahkan diserupakan dengan Imam Ahmad Fukoha Baghdad di tengah Baghdad seperti itu nasibnya rahimahumullah selamat karena Allah berikan taufik kepada beliau bersama alim rasikh bil ilm di sunnah Allah selamatkan Abu Dawud rahimahullah min a'immatis sunnah Oleh sebab itu tidak semua orang bisa kamu dengar ketika fitnah terjadi tidak semua orang bisa kamu jadikan rujukan. Tidak semua orang bisa kamu dengar, bisa kamu lihat di masa fitnah. Kalaupun ilmunya segudang. Kalaupun insya Allah dia belajar dari dalam Ka'bah sana. Jangankan hanya berguru kepada Syekh Fulan, Alim Fulan dan kebiasaan buruk yang sering dilakukan dan yang diperlakukan itu ridho dan mentakrir. Nah. Wah di sanjung Sanjung sih rupa. Ustadz Fulan, nah, muridnya Fulan, Fulan berburu pada Fulan, Fulan, Fulan, ini syekhnya Alim Fulan, ini itu kalau belum daurah. Ya kan? Masa nggak tahu? Sebagai rekomendasi bagi dirinya, hmm. belajar ke bulan, muridnya bulan, sebut satu persatu syekhnya, rentetan dari gurunya. Lah kamu apa belajar kemana yang lain? Lisanul halnya yang difahami seperti mengatakan demikian, nggak ada apa-apanya kamu. Paling gurumu satu dua orang. Ini sekian banyak. Masya Allah. Hmm. Ya akhi Imam Az-Zahabi rahimahullah imam besar, ulama besar. Punya kitab sirah biografi sejarah para ulama termasuk kitab rujukan yang terbesar beliau punya siar alamin nubala, beliau punya tarikhul Islam, belum lagi tazkiratul huffaz, belum lagi dalam jarwa ta'adil beliau punya al-kashif, belum lagi uh, ad belum lagi al-mughni, banyak karya-karyanya. Dan berburu kepada banyak ulama pelajaran ibrah bagi kita, bagi tulabul ilm yang ulama sebutkan tidak ada satupun di masa Imam Az-Zahabi apalagi Zahabi sendiri yang melakukan penulisan biografinya ada yang tahu Zahabi namanya Fulan bin Fulan berguru kepada Fulan Fulan Fulan Fulan Fulan, Fulan ini belajar di sana sini nggak ada. Sebesar itu kedudukan keilmiannya, besarnya keilmuan beliau. Walau ada yang tahu. Tertutup. Nggak ada yang diketahui, nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu. Makanya al-maghrur Orang yang tertipu pada dirinya, jangan kamu belajar kepadanya. Yang mendidik kamu betapa besarnya diri dia, betapa tinggi kedudukannya, bien dia gambarkan melebihi kapasitas sesungguhnya. Seperti balon. Besar kan? Gede. Kalau ya akhi apa? Bebannya. Berapa kalau kamu timbang? Mungkin satu gram nggak ada. Dapat gedenya doang. Soalnya ada kualitasnya. Ambil ilmu dari para mutawadhi. Orang yang tawadhu, orang yang ikhlas. Tidak mengharapkan semua itu. Nggak ada penyebutan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya akhi, seperti Syekh Mukbir sebutkan rahimahullah orang kalau ingin tawadhu pada dirinya ngaca coba kepada para ulama salafus saleh dan yang setelah mereka supaya tahu dirimu itu sangat kecil dan gak ada apa-apanya di depan mereka gak ada apa-apanya supaya kamu gak takabur dengan apa yang kamu punya Ibnu Katsir bawakan di zaman Khalifah Mu'tazid uh, ada apa istilahnya tangan kanan atau teman dekatnya Khalifah namanya Khafif. Suatu hari Khafif dan Mu'tazid ini keluar berburu namanya Khalifah kan dikawal biasanya ya tentara pasukan khusus di hari itu Khalifah tidak ingin ada pengawal, ada ini suruh saya sana pergi. Biar saya berdua dengan Khafi. Keamanan nggak usah sudah. Dia dua orang hamba Allah ini berburu masuk hutan. Alhasil kata Khafi bisa dilihat di bidang nihaya Ibnu Katsir. Kata Khafi, di tengah hutan kita dihadang oleh singa besar singa, harimau yang ganas dan siap menerkam mereka. Kata Mu'tazid Khalifah kepada Khafif, Khafif, kamu ingin berbuat baik. Artinya me, me, apa? menyelamatkan khalifahmu. Turun hadapi itu macan. Kata Khafif, enggak ya Khalifah, enggak ya Amirul Mukminin. Ini enggak berani. Singa siapa berani? Kata khalifah, hatta megangkan tali kudaku masa nggak bisa Khofif Kalau megang tali kuda saya nggak lari, bisa insya Allah. Saya pegangi. Kata Khofif turun mau Mu'tazid dari kudanya. Dia humuskan pedangnya. Ini khalifah. Dihadapi seorang diri harimau ini. waktu loncat dia pukul sampai dia bunuh itu singa. Lalu pedangnya dioleskan darahnya di kulit singa itu. Mati ini singa sudah. Pulang setelah berburu. Asyahid kata Khafif, wallahi aku nggak tahu di antara tiga keajaiban atau apa kamu bilang keunikan nah, kekagumanku kepada khalifah yang masing-masing memang berhak dikagumi dan berhak dipuji karenanya. Aku nggak tahu mana yang terbesar di antara tiga ini. Satu, keberaniannya turun menghadapi singa. Kenapa orang berani? Hmm. Ini turun dia dan dia lawan singa itu sampai mati. Nggak lari, nggak kan? keberanianku dan itu cukup mengagumkan menambah cintaku kepadanya. Ataukah yang kedua, yaitu beliau tidak mencela aku. Apa kamu ini penakut? Ah, cemen apa kata orang? Kecundang kamu sama ah, singa aja nggak berani. Walah, walah mencela aku kata Khafif Dan itu kekaguman juga keajaiban dari beliau atau bahkan yang ketiga kata Khalid yaitu sampai matinya Khalifah tidak ada beliau cerita satu huruf pun kalau Khalid nggak cerita pun nggak akan kita dengar kalau cerita ulang kemudian gembar-gembar wah tadi ketemu singa tak sikat sendirian Khalid nggak berani turun tak hadapi sendiri. Wah, begini, begini, saya tosok, wah, begini. Walah, diam. Walah ada cerita. Kata khafif dari tiga itu aku nggak paham kagum kepada khalifah karena yang mana. Dan masing-masingnya letak kekaguman, pantas dikagumi keberaniannya, tidak mencela temannya, yang ketiga bahkan tidak menceritakannya Nah kalau orang Nas'alullah al-afiyah punya penyakit ujub, guru bangga dengan itu kesempatan. Hmm, dapat rosmal, dapat modal untuk semakin menambah kredibilitas dirinya. Nah, Asyahid Barakallahu fikum Orang yang tawadu Orang yang ikhlas Tidak mengharapkan semua itu hmm. Bukan itu tujuannya Kembali kepada Kisah Imam Ahmad bahwa di masa-masa fitnah ulama rasikhin yang diketahui perjuangannya pembelaannya kepada sunnah yang diketahui perjuangannya melawan beda, melawan batil selama ini mumpuni dan betul-betul kuat akar kakinya di dalam dakwah. Orang yang diketahui tidak pernah terambang amping dari masa fitnah satu ke fitnah yang berikutnya. Ini yang jadi rujukan bagi umat Kamu kalau melihat di dunia luar sana, tiap fitnah terjadi, hampir semua angkat bicara. Apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin mendekatkan dan mempermudah. Tinggal bicara, angkat di YouTube, masuk di YouTube. Siapa itu? Wallahu alam sudah yang khuwer, yang huwer, yang mafihi khair, semua bicara. Hmm. Nggak semua orang bisa kamu dengar. Bahkan ba'dul orang-orang sebagian yang menisbatkan diri kepada manhaj ini fadil pada dirinya dia orang baik yang kita tahu hmm di atas sunnah. Tapi ketika terjadi fitnah, toshat al-ukul, makanya ngawur, labil, nggak bisa membaca maslahat, mafsad, ilmu yang tak kemana, hilang. Pelajaran penting dari fitnah khalqul Quran di masa Ahmad ibn Hanbal, al-Imam al-Mubajjal, rahimahullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Seperti yang maklum adanya orang bisa salah siapapun dia terjatuh dalam kekeliruan. Logis, Bani Adam, Kullu Bani Adam khatta seperti yang Rasulullah sebutkan. Semua Bani Adam banyak salahnya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik yang terjatuh dalam kesalahan mereka yang segera bertobat membenahi dirinya maka aib bukan ketika dia salah nggak aib itu jadi menyalahi Quran atau sunnah menyalahi ulama baik sifat manusia tapi bagaimana ketika telah dinasehatkan padanya? Telah diingatkan, di sini persimpangan jalan. Maukah dia berbenah diri, bertobat, meninggalkan kesalahannya, rujuk kepada al-haq ataukah wal'iyadu billah dia memilih untuk berisi keras terus mempertahankan kesalahan-kesalahannya. Di dalam perkara ini yang dituntut adalah kejujuran. Allah berfirman, "Ya ayuhalladina amanuttaqullah, wa kunu maas sadiqin Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, orang yang jujur dalam perkataannya, benar, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam ahwalnya, sikap dan kondisi pada dirinya, jujur kepada Allah. Sehingga tidaklah berbeda antara yang dia yakini dengan yang dia ucapkan. Tidak berbeda antara yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan. Jujur. Allah perintahkan kepada mukminin Allah juga firmankan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun Bertobatlah kepada Allah semua kalian wahai mukminin agar kalian mendapatkan falah tuflihun itu nam maknanya an-nail min kulli marhub ketika orang mendapati segala yang dia senangi, bahagiaan Wassalam min kulli marhub dan selamat dari segala yang dia takuti yang dia nggak senangi. Tuflihun dengan bertobat kepada Allah. Ini ayat Allah sebutkan setelah Allah menyebutkan perintah-perintahnya pada ayat sebelumnya untuk mereka menjalankan syariat perintah Allah banyak wasiat yang Allah sebutkan dalam ayat yang sebelumnya Allah tutup ayat dengan ini bertobatlah kalian kepada Allah agar kalian tuflihun kata Imam Asadi karena Allah maha tahu pasti ada taksir pasti ada kesalahan dari hambanya dalam menjalankan perintah. Pasti ada kekurangan di sini situ, ada lubang cacat di sana sini, nggak sempurna. Makanya Allah perintahkan, Allah bimbing mereka untuk bertobat kepada Allah agar mereka bersih dari dosanya dan sifat seorang mukmin yang seharusnya adalah waqaf li kitabillah waqaf lil haq berhenti cukup sampai di situ kesalahannya ketika telah dia ketahui al-haq sampai kepadanya al-haq. Ibn Abbas meriwayatkan ketika Uyaina ibn Husin ibn Husin ibn Hudzaifah mampir singgah di keponakannya Al-Hur bin Qais. Hur bin Qais ini orang dekat Umar bin Khattab. Ada apa-apa sering diajak oleh Umar, musyawarah perkara-perkara khilafah, perkara penting. Sehingga punya kedudukan. Dan Uyainah ibn Hisn tahu ponakannya ini punya kedudukan di hadapan Amir Mukminin Umar bin Khattab. Kata Uyainah memanfaatkan ponakannya, kamu kan dekat dengan khalifah. Bisa atur pertemuan aku ingin berjumpa dengan Umar. Hmm diaturlah oleh Hur ibn Qais untuk bisa bertemu dengannya. Begitu ketemu, pikirnya Umar ini masya Allah ponakannya mutaadib, ilmu akhlak ada padanya, pamannya mungkin seperti itu atau bahkan lebih. Datang begitu ketemu Umar yang disampaikan oleh Uyainah kepada Umar Iya ya ibn al-Khattab Wallahi ma tu'tina jazal Wala tahkum bainana bil adl Ah, kamu Umar bin Khattab Kamu itu kalau ngasih nggak pernah banyak Kata lainnya kamu ini bakhil Khalifah ini Amirul Mukminin diperlakukan tidak beradab seperti itu kamu ini bakhil wah kalau ngasih hukum nggak pernah adil kamu kepada kami rakyatmu bawahanmu nah ya siapa yang nggak marah marah Umar dengar itu bahkan beliau bersiap untuk mukul atau untuk melukai Uyaina ibn Hisn kurang ajar silatul adab bahkan kepada khalifah melihat itu segera Hur ibn Qais menenangkan Umar yang sedang emosi radhiyallahu an kata Hur kepada Umar ya Amirul Mukminin Allah berkata kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khudil afu, wa'mur bil urf, wa'arid anil jahilin." Ambil maaf, berikan maaf. Perintahkan kepada yang ma'ruf. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Jangan ditanggapi, jangan dianggap sudah omongannya. Orang-orang jahil. Kata Hud dan pamanku ini, minal jahilin orang jahil. Jangan kau anggap, jangan kau hadapi dengan kemarahanmu. Allah perintahkan untuk berpaling nabinya dari orang-orang yang jahil. Kata Hur, dan ini syahid. Kata Hur bin Qais, "Fawallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan inda kitabillah." Demi Allah begitu aku baca itu kepada Umar Beliau nggak melangkai Dan beliau memang orang yang wakaf Langsung berhenti Stop sudah Langsung berubah berbenah diri Begitu ayat dibacakan padanya Terjadi kesalahan emosi manusia wajar manusia Tapi lihat bedanya Haimatus Salaf spontan saat itu juga ayat dibacakan wala la jidal wala kalam wala nggak kemudian masih mendebat layaknya orang-orang yang belakangan oh, iya itu ayat tapi ini keterlaluan dia ini kurang ajar lo ayat bilang ini iya tapi enggak berhenti Umar langsung Gak dilangkai sudah tahu ayat masih dilangkai masih terus melampiaskan marahnya, enggak. Langsung. Dan itu manasik kemuliaan dan kehormatan kelebihan seorang Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu Begitu pula yang disebutkan uh, Umar menasehatkan Abu Musa Al-Ash'ari sebagai gubernurnya radhiyallahu an la yamna'uka qada'un qadaitahu bil ams raja'ta fihi nafsak wa hudita fihi lirushdik anturaji al-haq fa inal qadim Kodokmu Hukummu sebagai gubernur Kamu menentukan hukum Ketetapan kamu ambil begini Jangan sampai itu menghalangimu Untuk introspeksi diri Mungkin salah hukummu yang sekarang kalau kamu terhidayai kepada kebenaran, jangan kamu terhalang karena sudah ada terlanjur itu hukumku yang kemarin. Lah, tinggalkan hukummu yang kemarin. Kembalilah kepada al-haq karena al-haq itu qadim lama. Wa innal haqa la yubtiluhu Kebenaran tidak akan ada yang bisa menggugurkannya apapun. Wa muraja'atul haq khairun minat damadi fil batin dan kamu rujuk kepada hak itu jauh lebih baik daripada kamu terus-menerus pada kebatilan. Wasiat Umar kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Imam Abdurrahman bin Umar pernah tanya kepada Abu Yusuf rahimahullah di Masjidil Haram. Abu Yusuf. beliau ulama besar. Murid senior Abu Hanifah. Bagaimana hukummu terhadap dua orang berselisih terkait perempuan satu satu wanita masing-masing ngaku Hmm. Bagaimana kamu hukum? Istrinya siapa perempuan ini? Si A dan si B masing-masing mengaku itu istrinya. Ya aku pelajari kata Abu Yusuf, aku lihat kalau bagiku salah satunya lebih kuat hujahnya atau penjelasan yang dia sampaikan maka aku aku hukumi bahwa dia milikmu istrimu taruhlah si A ya sudah kamu ambil ini istrimu ya sebagai kobi sekarang Abu Yusuf kata Abdurrahman bin Omar Taib malam itu si perempuan bersama si A tidur layaknya suami istri Ternyata setelah kamu pelajari ulang, kamu kaji, ini bukti-buktinya lagi, kamu koreksi, ternyata kamu tahu salah keputusan itu. Yang benar, yang lebih kuat, bahwa B yang lebih tepat. Sebagai suami sahnya. Bagaimana sikap yang harus kamu lakukan? Aku tidak berat untuk mencabut kembali perempuan itu dari si A, suami pertamanya. Dan akan aku hukumi bahwa dia istri sah si B bersamanya. Malam itu bersama si B tidur layaknya suami istri. Ada bukti-bukti lain yang kamu pelajari ini itu walhasil tampak bagimu berubah lagi. Wah oh, ternyata A ah, yang lebih betul memang bukan B. Namanya hukum. Bisa berubah sesuai apa bayina korina-korina yang ada sesuai dengan data yang ada hakim nggak tahu yang gaib sesuai bukti yang ada yang dia pelajari kata Abu Yusuf ya, kalau memang betul demikian aku ambil lagi dari si B dan aku hukumi kembali kepada si A kata Abdurrahman kamu berani sekali berhukum demikian padahal itu masalah furuj masalah kehormatan apa hujahmu kata Abu Yusuf pernyataan Umar Ibnul Khattab kepada Abu Musa tadi Arruju ilal haq khairun minatamadi silbatil. fil Kamu kembali kepada al-haq sebatas yang kamu tahu itu al-haq dengan dalilnya, dengan buktinya, itu jauh lebih baik daripada kamu terus-menerus mempertahankan kebatilan. Sekarang kamu tahu bahwa nggak sah, nggak betul ini milik A, ini miliknya B. Sebatas ilmu yang kamu tahu. Jangan kemudian berisiko, kok oh, ya sudah terlanjur itu hukumku biar aja. Ngapain aku cabut? Enggak. berubah. Hapus hukum yang lama. Itu yang Umar katakan. Jangan menghalangimu kodok yang kamu ambil kemarin untuk kamu terhidayah kepada kebenaran, kamu terbimbing kepada kamu ambil kebenaran itu kamu hapus, kamu tinggalkan hukummu yang kemarin. Kata Hudzaifah bihasabil mar'i minal ilm an yakhshallah cukup ilmu bagi seseorang itu dia takut kepada Allah menghalanginya dari maksiat terus dalam kebatilan cukup itu ilmu baginya tidak terus dalam kebatilan wa bihasabihi minal kadib an yaqul astaghfirullah wa atubu ilai thumma Dan cukup kedustaan ketika orang itu mengatakan astaghfirullah dan aku bertobat padanya kembali lagi dia melakukan dosa yang serupa. Artinya bukti orang itu dayin sahibud diana punya agama pada dirinya yang dia jaga kalau dia meninggalkan yang batil kembali segera kepada al-haq kata Masruq ibn Ajda' bihasabi rajul minal ilm an yakhsha Allah wa bihasabi rajul minal jahal al yu'jiba bi ilmi cukup ilmu bagi seseorang dia takut kepada Allah dan cukuplah kejahilan bagi seseorang kalau dia bangga dengan dirinya sendiri cukup itu bukti kejahilan pada dirinya Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Dalam riwayat asar para a'immah banyak contoh yang menunjukkan betapa lapang dada mereka untuk kembali kepada kebenaran dengan mudah dan cepatnya mereka meninggalkan batin yang sempat dia terjatuh padanya. Kata Abdullah ibn Buraidah rahimahullah min dhanainil ilm arruju ilal haq termasuk dari peliknya bukti pelitan ilmu Ya penyakit. Orang nggak mau kembali kepada kebenaran. Mahal sekali, berharga sekali untuk orang itu bisa mudah kembali kepada al-haq dan itu Kata Imam Syaukani, perkara yang termasuk so'ubah. Sulit sekali dan begitu kenyataannya. Enggak semudah itu. Dalam keadaan dia tahu, dia paham kesalahan-kesalahan dirinya. Tapi yang ada adalah Allah wa dauran. Muter-muter ke sana kemari. Sekali dia katakan, oh, yang yang menyampaikan ke saya kesalahan-kesalahan saya harus Syekh Bulan, harus Syekh Robi. Adapun yang lain pendusta, nggak bisa diterima. Sekali dia bilang, oh yang kalau hmm, saya dituntut bertobat, tobat dari apa? Kesalahan apa? Oh, saya nggak tahu salah apa. Itu termasuk dari keanehan dunia. Bisa masuk ke delapan keajaiban dunia ya. Orang nggak tahu salahnya apa disuruh rujuk dari kesalahannya katanya. Berat sekali. Seperti Syaukani katakan, sulit. Dalam keadaan dia tahu. Nas'alallah al-afiyah Cukup sebagai kejahilan bagi seseorang untuk terjatuh dalam semua itu Makanya a'immah hadis mereka seperti disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dari mereka ada yang rujuk kepada kebenaran kalau dia salah dan mayoritas riwayatnya sahih maka kesalahan dia nggak madorot nggak nggak merusak riwayat-riwayat dia dan bisa diambil riwayatnya selama dia kembali kepada kebenaran disebutkan dari Syu'bah ibn Hajjaj rahimahullahu taala bahwa hadis itu nggak boleh ditulis kecuali dari seorang perawi kecuali dia kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesalahannya. Maka boleh diambil lagi riwayat darinya. Ujuk dari kekeliruan yang pernah terjadi pada dirinya. Bahkan tidak cukup kata Syu'bah untuk dia rujuk kemudian diam dari kesalahannya tetapi harus dia mengatakan aku salah pada riwayat ini dalam hadis ini dia tambahkan itu ke orang bahwa dia telah rujuk meninggalkan kesalahan itu sehingga orang tidak tertipu dengan kesalahannya. Karena itu jelas katakan itu salah dariku. Dan aku sudah rujuk, aku tinggalkan. Imam Yazid ibn Harun lebih dari sekali terdengar di majlisnya bukan majlis kecil lima sepuluh orang majlisul a'zom Yesus besar di hadapan seluruh murid-muridnya, para perawi-perawi dan masyayikh hadis, a'immah, lebih dari sekali Imam Yazid bin Harun rahimahullah mengatakan akhtatu fihi. Aku salah pada riwayat ini kemarin atau kapan begitu aku katakan riwayat ini begini, aku salah, yang benar begini. Itu di depan semua orang. Bukan aib bagi mereka, justru itu kemuliaan bagi orang-orang yang mulia. Menganggap itu kemuliaan dan kebaikan. Tapi orang yang bermental kerdil menganggap itu kehinaan. Itu celaan bagi dirinya, Siapa saya untuk mengatakan saya salah? Masallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Ala ibn Hussein Lihat Contoh hidup Dari para a'imah Ala bin Hussein murid Sufyan bin Uyainah imam ma'ruf kata Sufyan bin Uyainah membawakan suatu hadis tentang Quran kata Abdullah bin Yazid yang ada di majelis menegur Sufyan Imam Sufyan bin Uyainah ditegur Disalahkan muridnya Abdullah bin Yazid. Laisa kama haddasta ya Aba Muhammad. Bukan seperti itu Abu Muhammad punyanya Suf, Imam Sufyan bin Uyainah. Hanya Anda salah dalam penyampaian itu. Sufyan bin Uyainah manusia. terjadi pada beliau, ter, apa yang terjadi pada orang lain, emosi, sesaat, marah. Langsung marah Sufyan mengatakan kepada Abdullah bin Yazid, "Wa ma ilmu kaya qasir?" Tahu apa kamu? Pendek. Ya, Abdullah bin Yazid orangnya pendek. Emosi manusia. Nah, melihat syekhnya marah, Abdullah bin Yazid mengambil hatinya kata beliau, Aba Muhammad anta muallimuna wa sayyiduna. Engkau guru kami, engkau pembimbing kami, tuan kami dalam ilmu. Fa in kuntu awhamtu fala tu'akhidni. Kalau aku yang salah, jangan kamu marah padaku, jangan kamu uh, apa, sikapi aku dengan begini. Sufyan diam sejenak, murojaah hafalannya, ini riwayatnya. Hmm. lama, Sufyan katakan, Ya Abu Abdurrahman, Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Yazid. Kata Sufyan, kata Abdullah, lebih kuasa ajaib kepada gurunya. Al hadis sama hadis anta ana auhamtu. Hadis betul seperti yang kamu katakan, aku yang salah. Di saat itu juga Padahal semula emosi Manusia, wajar Ya, siapa orangnya nggak punya ketersinggungan? Siapa orangnya yang nggak emosi? Apa? Manusiawi wajar. Tetapi kemudian terus itu terbawa. Ini yang menjadi permasalahan menghalangi dia untuk rujuk kepada al-haq, menghalangi dia untuk mengakui kesalahannya, meninggalkan batilnya ini yang jadi penyakit. Aima pun pernah salah. Emosi pernah manusia mereka. Jadi lihat, langsung berubah. Karena kebenaran jauh lebih mereka cintai, lebih mulia bahkan dari diri mereka sendiri. Dan itu yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Mengikutnya lebih berharga, lebih mereka cintai. Yahya ibnu Ma'in imam. Kata Yahya, aku pernah hadir di majlisnya Nu'aim ibn Hamad di Mesir. Nu'aim bin Hamad Syekhnya Syekhnya Yahya bin Ma'in rahimahumullah membawakan beberapa riwayat ini, ini, ini, kata Nu'aim bin Hamad haddazana Ibn Mubarak an Ibni Aun dari Abdullah bin Mubarak dari Ibni Aun lalu dia bawakan beberapa hadis dari jalan ini Ibn Mubarak dari Ibni Aun Yahya tahu dan imam kata Imam Yahya itu hadis bukan dari Ibn Mubarak ya Syekh. Eh. Anda keliru. Depan murid-muridnya. Banyak orang. Umat. Di majelisnya Nu'aim bin Hamad. Rahmatullahi alaih. Ditegur oleh Yahya bin Ma'in. Marah Nu'aim bin Hamad. Seperti tadi manusiawi. Tersinggung. Emosi Bahkan hmm. dia katakan, kamu bantah saya. Kamu nyalahkan saya. Kamu murid saya kok. nyalahkan saya. Marah Nuh ibn Hamad. Kata Yahya, iya, aku menyalahkan Anda karena aku ingin kebaikan untuk Anda. Nah. Nggak mau. Kata Yahya, sesungguhnya kamu tidak mendengar riwayat ini dari Ibn Mubarak. Ibn Mubarak pun tidak mendengar riwayat ini dari Ibni Aun seperti yang Anda sampaikan. Berdiri Nu'aim bin Hamad sangat emosinya dan meninggalkan majlis. Ngamuk sudah muntah istilahnya ya pergi nggak kuat Mendengar itu yang di majelis pada nyalahkan Yahya dan Ma'in. Kamu gara-gara kamu. Kamu memang wow, Syekh marah kamu. Semua nuding Yahya dan Ma'in. Sok tahu, sok pinter kamu. ini macam-macam juga. -macam Imam bin Hamad tadi keluar, ternyata pulang ke rumahnya melihat kitabnya, induk riwayatnya. Kembali dia ke majelis, nggak lama. Kembali ke majelis, duduk. Nah, lalu beliau sampaikan Siapa yang diantara kalian tidak mengakui bahwa Yahya ibn Ma'in adalah Amirul Mukminin fil Hadis? Dan itu gelar tertinggi, nggak ada di atas itu. Kalau sudah digelari Amirul Mukminin fil hadis mentok sudah. Perawi kadang dibilang siko, siko tun siko, ausakun nas, ini itu. Tapi paling tinggi Amirul Mukminin fil hadis. Dan beberapa saja yang dapat gelar itu Ahmad bin Hambal, Bukhari, Sufyan Sauri dan salah satunya ini saya bin Siapa di antara kalian yang tidak mengakui bahwa Amir eh, Yahya bin Ma'in adalah Amir Mu'minin fil hadis. Riwayat yang benar seperti yang Yahya katakan. Aku yang salah. Di majelis. Tadi marah, manusiawi. Ngamuk, manusia. Ada ketersinggungan. Dia sebagai syekh kok disalahkan. Tapi bedanya mereka segera berbenah diri, nggak berkelanjutan. Itu bedanya. Langsung ulang, bukan kemudian ngomel-ngomel, merujuk kitabnya, melihat ternyata betul yang dikatakan Yahya. Hadis itu bukan dia dapati dari Ibn Mubarak. Ibn Mubarak pun tidak mendapati dari Ibn Aun. Langsung dia benahi. Imam Nu'aim Ibn Yahya Ibn Hamad rahmatullahi alaih Begitu pula Mu'afa Ibn Imran rahimahullah Kata Ibn Ammar, aku pernah menyalakan Mu'adh bin Imran perawi besar. Syekh dalam hadis diam Mu'adh bin Imran. Esoknya kembali ke majelis Kata Mu'adha bin Imran sebelum memulai kajiannya. Nah, Al-hadis kama qala hulam. Hadis benar seperti yang dikatakan anak ini. Kata Ibn Ammar, wa kuntu hina izin hulaman amrod. Dan di hari itu aku masih amrod. Anak belum keluar jenggotnya itu loh. Umur berapa paling 15 tahun, 14 tahun kurang lebih. Nyalakan chefnya dan si Syekh menerima. Hadis benar seperti yang dikatakan anak ini kemarin. Aku yang salah. Demikian a'immatul hadis contoh nyata bagi kita bagaimana orang itu mendidik dirinya wa nasallallahu taufik untuk mau menerima al-haq meninggalkan kesalahan dan batil yang dia sempat terjatuh padanya dan itu tanda-tanda taufik dari Allah bagi si hamba. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala min alamatil khuzlan dari tanda-tanda orang itu mahzun ketika dipersulit baginya untuk kembali kepada al-haq untuk mau rujuk, mau meninggalkan kesalahannya. makhzul. Wal'iyadzubillah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Khudlan, An yakilakallah ila nafsik. Ketika Allah pasrahkan dirimu pada dirimu sendiri. Wal'iyadzubillah. Makhzul. dipasrahkan seorang hamba kepada dirinya sendiri untuk mengurusi dirinya. Dan kalau manusia dipasrahkan pada dirinya sendiri, kehancuran yang ada, apa yang dia tunggu. Kebanyakan orang itu nggak mau rujuk kepada al-haq nggak mau meninggalkan kebatilannya hmm. padahal tahu semua itu batin, tahu semua itu pernyataan-pernyataannya sikap-sikapnya lembek takhil li ahlil semuanya penggembosan tidak ada pertolongan dan pembelaan kepada ahli hak. Ada beberapa sebab yang membuat mereka demikian. Pertama sekali, hubbut Senang untuk menjadi orang terdepan. Menjadi orang nomor satu. Jadi sorotan Mata semua tertuju padanya. Kata Imam Ash-Shatibi rahimahullah, akhirul asya nuzulan min qulubi salihin hubbus sultah wa tasaddur. Penyakit hati banyak ya. Kata Satibi yang paling terakhir sulit untuk di congkel dikeluarkan dari hatinya orang-orang saleh adalah kecintaannya kepada kepemimpinan untuk jadi orang nomor satu. Penyakitnya orang soleh. Bukan orang fajir, orang soleh. Yang lain sudah bisa mudah insya Allah diringan, dikeluarkan hasadnya, ininya. Paling terakhir sekali sulit untuk di Rongkrak dikeluarkan dari hatinya kecintaannya kepada tasadur untuk menjadi orang paling depan. Kata Imam Ibrahim bin Adham, "Ma sadaqallah 'abdun ahabba syuhrah." Tidaklah jujur kepada Allah seorang hamba yang cinta ketenaran, cinta popularitas. Untuk dirinya Tidak jujur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Imam Az-Zahabi mengomentari pernyataan Ibrahim bin Adham, maka tanda orang itu mukhlis, ikhlas, jujur, ketika kesalahan itu diberikan kepadanya, dikatakan kamu salah, ditegur, dibantah, segera berbenah diri. Bahkan dia katakan Allah rahmati orang yang menunjukkan kesalahan-kesalahanku. Kata Imam Abu Nu'aim rahimahullah, "Wallahi ma halaka man halak illa bi asah. Orang yang hancur banyak orang binasa akibat cinta kepemimpinan rusak. Ya, orang yang ikhlas tidak penting baginya namanya disebut, tidak penting untuk dia jadi orang nomor satu untuk dikenal. Kalaupun dia di barisan soft terbelakang. Nggak masalah. Karena tujuan dia nusratul haq, nusratu ahlil haq. Pembelaan kepada al-haq dan orang-orangnya. Dakwah agama Allah. Tapi itu berat bagi orang yang makhbul, yang binasa. Dia ingin dia yang paling depan, dia yang disebut, dia yang ini. Makanya hadis Rasul Sallam di kitab Tauhid ketika Rasul bicara di peperangan, ya pasukan perang ini keikhlasan orang Inka nafis saqah bahwa fis saqah Inka nafil hirasa bahwa fil hirasa Kalau dia ditugaskan di saqah itu apa sekarang? Logistik Bagian ngasih minum mujahidin, bikinkan minuman ini itu di dapur urusannya. Maka dia di dapur, artinya dia jalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Enggak kemudian oh, saya dikasih tugas dapur. Atau yang di penjagaan malam ini camp para mujahidin tentunya ada yang ronda malam, dia ditugaskan ronda, ya dia ronda, dia jalankan tugasnya dengan baik. Artinya orang seperti itu siapa yang kenal? Gak ada. Layaknya pasukan, kelompok perangan. Kalau dibicarakan orang ketika ada omongan yang dibicarakan ya orang-orang besarnya. Wah di peperangan ini Masya Allah mujahidin merebut wilayah itu berhasil membunuh, memukul mundur kufar bu ini panglimanya bulan bin bulan, jenderalnya bulan yang disebut itu. Masa yang disebut hebat pasukan mujahidin dalam perang itu tukang minumnya yang di dapur bulan. Tukang jaga malamnya bulan gak ada yang nyebut dia. Bahkan gak kenal siapa namanya. Tapi Rasulullah sebutkan keikhlasannya. Itu tugas yang dibebankan ke dia amanat dia jalankan. Gak penting dia mau dikenal, mau disebut, bukan itu tujuannya. Sehingga namanya mahmul zikr. Nggak ada orang nyebut. Kenal saja tidak. Tapi ikhlas dia karena Allah. Makanya kata Sufyan bin Uyainah tadi yang kejadian beliau Laisal aqil alladhi ya'riful khair wasyarr. Orang aqil yang berakal, yang maksudnya akal bukan semua orang punya akal, tetapi yang benar-benar bisa menggunakan akal baiknya, bukan yang tahu ini jelek ini baik. Innamal aqil alladhi ra'al khair idza ra'al khair ittaba'ah. Yang akil itu tahu itu baik, dia ikuti. Wa idza ra'a syarr ijtanaba. Tahu itu jelek, dia segera tinggalkan. Tanda orang itu adil. Akil. Kata Imam Ibnul Qayyim di kitab beliau Fawaid maka tanda pada seorang hamba kebahagiaannya, taufik untuknya setiap bertambah ilmunya bertambah tawabuknya bertambah rahmatnya kepada orang lain Setiap bertambah amalannya, semakin semakin takut dia. Kalau kalau tidak diterima oleh Allah, semakin khawatir, tidak bangga diri atau merasa berjasa. Setiap bertambah umurnya, berkurang ambisinya terhadap dunia. Setiap bertambah hartanya, bertambah lomannya, dermanya, setiap bertambah kedudukannya, semakin bertambah kedekatannya ke orang lain, tawadu kepada mereka. Tapi lawannya, tanda syakawah, tanda kalau orang itu syafi, waliyahdubillah, celaka. Setiap bertambah ilmunya, semakin bertambah kibirnya, Hmm. Setiap bertambah amalannya, semakin bertambah kebanggaannya pada dirinya. Semakin dia menyepilikan orang selain dirinya, semakin husnudonnya pada dirinya sendiri. Setiap bertambah umurnya tambah ambisinya terhadap dunia. Tambah tua tambah jadi ambisinya terhadap dunianya bukannya kemudian holas mikir akhiratnya kuburnya ini malah sejadi-jadi dia kumpulkan dunia setiap bertambah hartanya semakin bertambah bakhilnya setiap bertambah kedudukannya, bertambah kecongkaannya. Semua itu Ibtila cobaan dari Allah. Yas'adu biha aqwam wa yasqa biha akharun. Karenanya sebagian orang bahagia, karenanya sebagian yang lain menjadi orang yang celaka. Ujian dari Allah. Ada yang ditambah hartanya, ada yang berkurang, bertambah ilmunya, ada yang berkurang, bagaimana sikap masing-masing itu yang Allah nilai pada dirinya ini sebab yang pertama yang mana bagi seorang mukmin kecintaan segala-galanya pada dirinya terletak kepada ketaatannya kepada Allah terletak ketaatannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang segala-galanya pada dirinya, maka dia orang yang segera mendatangi al-haq itu, segera meninggalkan yang batil sebelum di sebelum dia apa ya, di di muhakama didudukkan, datangkan saksi-saksi, bukti-bukti. Kata Hasan al-Basri, min akhlaqil mu'min yukir bil haq qabla an yushhada alaih. Akhlak seorang mukmin itu menerima, men menjelaskan, mentakrir, menguatkan al-haq, ya memang itu benar. Betul, memang saya yang melakukan. Saya salah. Astagfirullah. Nah. Sebelum dia di datangkan saksi, awalnya nolak, awalnya muter-muter, gitu nih saksinya, ini bukti-buktinya, oh, dari segala sisi sudah dikepung juga ini yang nggak bisa berkutik baru iya salah memang saya setelah kalau orang Arab bilang ba'dal luthiya wallati setelah usaha, setelah kesana kemari kejar terus. Bukan akhlak seorang mukmin. Ketika itu mukrohun akhok la batal Orang yang terpaksa bukan gentleman. Gentleman nggak nunggu gitu. Nggak perlu saksi, nggak perlu bukti, tahu dirinya kesalah. Dia katakan ini salah, saya keliru seperti Aimah tadi yang kita sebutkan. Rujuk segera kepada Al-Haq kalau itu segala-galanya dalam dirinya Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Maka kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah untuk membimbing diri kita bersama al-haq dimanapun kita berada untuk menerima kebenaran dan meninggalkan yang batil jika terjatuh padanya untuk dijauhkan dari sifat-sifat tahdil dan tamayyuk sifat melembek dan sifat menggembosi dari manhaj al-haq karena orang-orang semacam itu sangat dicela, sangat hina di dalam syariat Allah. Makanya eh, para ulama sunnah A'immatus salaf rahimahumullah ketika mereka mencela orang yang duduk dengan ahlul bidah orang-orang yang bersama ahlul dalal al-mujalis li ahlil bidah asyaddu alaina min ahlil bidah yang duduk bersama mereka lebih bahaya bagi kami dari ahlul bidah itu sendiri. Itu mujalah sahabat Lebih berbahaya duduknya saja sudah mereka katakan lebih berbahaya, lebih tercela, lebih jelek. Bas mujalasa Belum ada persahabatan duduk datang di majelisnya belum ada pembelaan hmm. kepada mereka seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang belakangan ini bukan sekedar mujalasab dengan mereka tiba diperjuangkan, dibela bisa-bisa. Apa kiranya yang akan ulama salaf katakan? Mujalasa saja sudah disikapi demikian. Pembelaan. Allah katakan, "Wala tujadil 'anil ladzina anfusahum." Jangan kamu mendebat orang-orang yang berkhianat kepada diri mereka, munafikin dan ahlul bidah masuk di dalamnya. Jangan kamu mendebat mereka, membela mela mereka, mencarikan uzur-uzur untuk mereka, hmm. memberi jalan bagaimana mereka tetap diterima oleh umat, tetap bisa didengar diambil ilmunya la tujadil anil ladina yaftanun anfusahum tidaklah orang mendebat mereka tidaklah orang membela-bela mereka kecuali orang itu sama seperti mereka tidaklah mereka mendebat mengadakan pembelaan kepada mereka kecuali kecuali itu menunjukkan sama yang ada pada dirinya itu yang ada pada diri mereka. Makanya nasihat Masyaih seperti Syekh Ubaid sebutkan as-sunnah tahtaj ilal quwwah. Sunnah itu butuh kekuatan, keseriusan, kesungguh-sungguhan. Tegas, ilmu, hikmah, adil. Tidak bisa digunakan main-main. Bahkan Syekh Muhammad bin Hadi sebutkan, orang sekarang bahkan melembek termasuk bentuk dari tamayuk terselubung nah, kalau mengatakan mereka yang menyalahi manhaj salaf dikatakan mukhalif nah, mukhalif orang yang menyalahi orang yang khilaf dengan kita Kenapa tidak kamu ikuti a'immatus salaf? Katakan mereka itu sahibul hawa, ashabul ahwa. Sehingga jelas terbedakan antara ahlul hak dan ahlul batil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu istiqamah di atas al-haq untuk selalu sahabat bersama para ulama dan a'immah rasikhin fil ilm fa inna sabata aziz karena itu sangat berharga di zaman fitnah semacam ini amin ya rabbal alamin kurang lebihnya saya mohon maaf wa sallallahu ala nabiyina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Ketika Abu Hurairah berada di ambang kematian, Orang-orang bertanya, apa yang membuatnya menangis? Beliau menjawab, jauhnya perjalanan, sedikitnya perbekalan, dan kalimatnya akan rintangan sementara untuk kembali bisa ke bisa juga ke Hasan al-Basri berkata, Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah persalaman waktu setiap kali waktu berlalu berapa hilang bagian dari dirimu nasihat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Al-Fawaid dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi Usiamu semakin berkurang seiring dengan perjalanan waktu siang dan malam Sementara segala amal perbuatanmu tersimpan dan kematian datang secara tiba-tiba Barang siapa menanam kebaikan, niscaya akan menemui kebahagiaan. Dan barang siapa menanam kejahatan, niscaya akan menemui penyesalan. Setiap penanam akan menuai sesuai apa yang ditanaminya. Ia tidak bisa mempercepat atau memperlambat sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadanya. Salah seorang penyair mengatakan إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب apabila engkau suatu hari dalam keadaan sendirian maka jangan sekali-kali kamu mengatakan aku sendirian akan tetapi ketahuilah ada yang mengawasiku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita meyakinkan dalam diri kita tentang perkara ini masalah muraqabatullah di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi apa saja yang diperbuat oleh hamba-hambanya maka yang demikian akan menimbulkan perasaan takut dalam diri kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala. Di antara mereka <clears throat> ketika diterangkan kebid'ahan temannya membela dengan membawa hadis-hadis tersebut. Hadis apa tersebut itu? Tentang pembelaan seorang teman oh yang tadi, kehormatan saudaranya mungkin. Karena mereka mengetahui bahwa temannya adalah seorang yang baik. Nah, ini yang membuat kami mengulang yang hadis sebutkan terkait seorang muslim, ahlu sunnah dan itu konteksnya para ulama bawakan pembelaan terhadap ahlul hak yang dicela, yang dicaci maki dengan batil, dibantah oleh mereka, kamu bela. Adapun ahlul bid'ah, temanmu hizbi, kamu bela kehormatannya karena ditahdir karena ya, celah iya pendalilan yang bukan pada tempatnya bukan seperti itu para ulama fahami ahlul bid'ah tidak punya kehormatan tidak punya karomah Apakah sudah tepat jika kita melaporkan seorang kepada nisbat sururi, mengelompokkan seorang kepada nisbat sururi, jika ternyata belum terpenuhi padanya semua sifat-sifat sururi, yang mensyaratkan semua sifat sururi siapa? Hmm. Nggak boleh dikatakan sururi kecuali harus semua sifat sururi terpenuhi padanya. Nggak ada ulama bilang demikian. Nanti khawarij juga begitu. Kalau semua sifat khawarij tidak terpenuhi padanya maka boleh, belum boleh dikatakan khawarij. Hmm. Profito nanti juga begitu punya usul mereka punya pokok ajaran. Kalau nggak semua terpenuhi belum dikatakan profito. Nah ada yang demikian. Ketika ada penyimpangan padanya, dan itu ma'ruf dari usul khawarij, dari usul mu'tazilah, rofido, jamiyah, nah. ikhwan muslimin, tablek, sururi, ada padanya. Dari ungkapan-ungkapannya atau perbuatannya, para ulama menghukumi bulan khawarij, khariji, bulan mu'tazili. Nggak harus kemudian semua sifatnya plek harus pada padanya. Kalau nggak nggak boleh dihukumi. Ini juga tamayuk mentamyi melembekkan permasalahan sehingga orang dituntut tidak boleh mensikapi jangan dulu jangan dikatakan dia ikhwan muslimin karena belum semua salah satu ikhwan muslimin ada padanya nggak boleh kamu sikapi ada nggak ada ulama demikian penting ya ikhwan barakallahu untuk kita adamul ibtiat minal ulama nggak keluar dari para ulama untuk kita tidak melangkah sendiri memahami sendiri menentukan sendiri seberapapun ilmu kita mereka jauh lebih mumpuni lebih matang para ulama kita masyaikh kita bagaimana Yayasan Al-Madinah di Pekanbaru. Yayasannya eh, siapa Al-Madinah? Saya nggak tahu. Saya yang tidak tahu. Adapun kamu dan keluarga, belajarlah ilmu dari orang-orang yang amanat, tidak berdusta, yang punya akhlak, punya hikmah, punya akal, seperti yang Syu'bah katakan la yukhadu hadzal ilm illa man istama'a fihi al-aql wan nusuk ilmu ini nggak bisa kamu ambil kecuali dari orang yang ada padanya ibadah dan akal Artinya ibadah akhlaknya, ketaatannya, sehingga kamu bersuri dan kepadanya dalam kebaikan dan akal yang matang, rozana, bukan orang yang nggak punya akal, ngawur dalam bertindak tanpa perhitungan, nah, begitu mudahnya melontarkan kata-kata bulan iblis, Udajjal. Bulan istrinya Iblisa. Syahadal kalam. Majelis dipenuhi dengan kata-kata semacam itu. Dan bahkan kalau seandainya yang dikatakan itu ahlul bidah yang nyata. Ini orang-orang yang Masya Allah yang kita tahu baik. Ikhwanuna. Hanya karena berselisih ada perbedaan. Iblis. Sa istrinya nggak selamat iblisah. Ma lu Nggak bisa untuk mengamanat dakwah. Mana dakwah besar. Cukup pada dirinya kalau dia ahlu sunnah, alhamdulillah. Halus. Pada dirinya ahlu sunnah cukup. Untuk kemudian ikut mengemban amanat dakwah, berat. Nggak bisa dipegang oleh orang-orang seperti itu butuh hilm, butuh ilmu, butuh hikmah. Sallallahu alaihi wasallam. Di daerah anak tiap sholat subuh imamnya pakai kunut. Kita angkat tangan sambil mengaminkan atau diam saja diam kamu jangan angkat tangan, jangan mengaminkan. Kamu perbanyak doa. Tidak. Eh, hmm. Doa-doa yang Rasul ajarkan dalam tidal bangkit dari rukuk Subhanallah alhamdulillah hamd as al wal ardi wa ma syita alhamdulillah rabbana hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi Barakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Kata Anas bin Malik, eh, kunut bid'ah, eh, kunut suhu bid'ah, jangan kamu ikuti. Kata Anas bin Malik di Sahih Muslim, sesuatu yang aku lihat dari Rasul SAW dan aku tidak melihat kalian melakukannya, yaitu ketika beliau bangkit dari ruku dan ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau lama sekali bangkitnya dan duduknya di antara dua sujud. Lamanya itu kata Anas sampai orang mengatakan khot nasi. Ini Rasulullah lupa ini. Kalau sekarang waktunya turun sujud. Rasulullah lupa ini kalau belum sujud kedua. Karena sangat lamanya. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan ini sunnah mahjurah Sunnah yang banyak ditinggalkan umat semenjak zaman Anas. Sahabat masih ada. Skip dengan zaman-zaman yang berikutnya. Hampir tidak ada yang mengamalkan. Lamanya Rasul tidak, Bagi dari rukuk, Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan kafiran dan doa-doa yang lain. Dan itu lama. Diperbanyak doanya. Diulang-ulang. Seberapa lamanya sampai kira-kira orang bilang lupa ini imamnya kok tidak turun-turun sujud. Begitu pula duduknya di antara dua sujud memperbanyak doa ulang ulang sampai orang berkata lupa ini Rasul sallallahu nah, hidupkan sunnah Rasul SAW kecuali tentunya kalau kamu imam di kampungmu bersama orang-orang awam yang tua yang sakit tentunya perkirakan kemampuan mereka Hmm. ada seorang bekerja di perusahaan ikhwah salafi tadi beliau tersebut berbuat kesalahan akhirnya ikhwan itu ngambek dan marah sampai tidak mau bicara dan acuh sama dia selama empat hari apa hukumnya dalam Islam bagi keduanya tapi ikhwan sebut memang suka nggak mau bicara kalau lagi marah terhadap seorang yang bikin ia marah dan kesal. Boleh sebatas tiga hari tiga malam. Dan itu dari rahmat syariat. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. La yahillu li muslimin yahjura'ahu ahu, talafilayat. Nggak halal muslim mengboikot maling dari saudaranya tidak bertebur sapa tidak halal kalau itu lebih dari tiga malam. Kenapa? Karena orang punya perasaan, punya hati, punya manusiawi, diberi kelonggaran oleh syariat untuk menjaga perasaannya itu, tapi tidak boleh lebih dari tiga hari kalau itu urusan-urusan duniawi, urusan bisnis, urusan harta benda, kata-kata, hmm, yang semisal itu. Aisyah sendiri, umul Mukminin radhiyallahu taala anha, marah besar ketika mendengar Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma keduanya sahabat maunya membantah Aisyah tapi yang beliau katakan Aisyah perlu masuk hijr yuhjar alaiha orang yang dihajar pakai hak bukan hajar di artinya diawasi nggak pantas untuk dikasih harta nggak boleh karena akan dikhawatirkan menyia-nyiakan harta ini artinya karena otaknya akalnya belum dewasa anak-anak kecil ini marah Aisyah nggak mau menyapa dan menerima Abdullah bin Zubair. Hmm. Abdullahnya datang minta maaf lah diterima oleh Aisyah. Singgungan sampai kemudian beberapa sahabat ngasih syafaat ya Aisyah, Abdullah, ponakanmu sendiri ini. Hmm. Walhasil seperti yang Allah katakan wal khudil afwa amur bil urf wa aridanil jahili. Kalau memang kamu tidak cocok dengan dia, dia keluarkan dengan baik. Hubungan kamu sudah selesai, jangan lagi ada perseteruan antara kamu dengan dia, kamu bisa cari pegawai lain. Nah. Hmm. Ada lebih dari tiga hari dia tidak berzina haram hukumnya kalau bukan atas dasar agama. Bagaimana status Zulkarnain? Mungkin nanti sudah pada dengar dari para asetidah yang lain maruf dan dia tentunya masyaih lebih tahu dari kita dan mengikuti perkembangan. Waktu kita ke Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Allah belum kita bicara. Belum kita istilahnya menyampaikan perkembangan datanya ini itu. Belum, kita belum bicara apa-apa. Hmm. Ketika beliau tanyakan tentang kornei, kata beliau, "Ma kornei kodingka sorokornau qarnahu mundu zaman." Apa kornei sudah patah kedua tanduknya min zaman. Sudah lama. Syaikhul Bukhari, Hafizullah belum kita bicara. Hmm. Beliau katakan Amadul Qarnain fala tantahi masyakiluh li'anna lahu qarnan. Ada bentul Qarnain gak akan selesai problemnya karena dia punya dua tanduk terus tumbuh terus tumbuh. Namun kita ingin berharap kebaikan dari siapapun. Bertobat, membenahi diri, membenahi kesalahannya, itu yang kita harapkan karena Allah Maha tahu. Kita pun membantu berdoa untuk kebaikannya. Jika memang dia baik dan terbukti tanda-tanda baiknya baiknya alhamdulillah. Hmm. Maka untuk sementara ini ya kita lihat perkembangannya. Seperti apa? Adakah tanda-tanda kebaikan darinya tanpa jangan jadi orang kalau orang sana bilang Harawish. Harawish itu kalau bahasa kita bahlul. Mudah sekali terperdaya misalnya orang, anak sudah tobat, anak sudah rujuk, oh, bulan sudah rujuk, bulan sudah tobat, masya Allah, bina sini duduk depan, masya Allah kasih tempat ya. Ya lihat dulu, jangan kamu tergesa. Lihat dulu perkembangannya, betul tidak baik, tidak karena tobat ada tanda-tandanya. Membaik, ada bukti nyata. Baru kemudian kamu bisa ambil keputusan. Lihat perkembangannya seperti apa. Yang kita harapkan kebaikan darinya. Lihat ke depan seperti apa. Nah, Pondok mana saja yang boleh kita masukkan anak kita apa Al Madinah Solo kalau kamu minta nasihat jangan nah, di sana si anak didik belajar tasawuf belajar ilmu kalam ilmu filsafat hmm. miskin ustadznya Jauhari mengatakan dengan kejahilannya mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hukumku maruf bagi kalian asar Syafi'i yang mempelajari ilmu kalam, meninggalkan kitab sunnah, didudukkan di atas keledai menghadap ke belakang, dicoreng mukanya sambil dicampui dikelilingkan kampung. Ini hukum bagi orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Quran dan Sunnah itu kalau meninggalkan Quran dan Sunnah. Kata dia, kita belajar filsafat ilmu kalam tapi tidak meninggalkan Quran dan Sunnah, maka nggak masuk. Seperti yang dikatakan Syafi'i. Ya. Kemudian yang mencela ilmu kalam bukan hanya Imam Syafi'i saja. Banyak sekali aima Dan tidak seperti yang Imam Syafi'i katakan. Dan bukan itu pula yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Dan jawaban dia menunjukkan itu jawaban falsafi, jawaban filsafat. Bukan jawaban ilmu. Bukti pengaruh filsafat wal pada dirinya. Dan ulama mana yang berpendapat demikian? Boleh belajar ilmu kalam selama kamu tidak meninggalkan Quran dan Sunnah. Tasawufnya, tasawuf, na'udzubillah. Kamu dikenalkan kepada tarekat-tarekat tasawuf syadiliyah, kodiliyah ini, itu. Nah, dan kita punya bundel apa kurikulum yang dipelajari oleh santri-santrinya. Bukan hanya itu, pertanyaan ujian yang diajukan kepada mereka untuk bukti bahwa dia harus belajar untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Gak bisa tanpa belajar. Fulan bin Fulan, pendiri tarekat Fulania, tahun berapa lahir? ABCD, Berikut ini termasuk ajaran sadiliyah kecuali A ini, B ini. Kalau kamu nggak paham bagaimana kamu bisa jawab? Untuk mengetahui seluk-beluk tarekat-tarekat ini. Hmm. Pelajarannya Ibnul Farid, keyakinannya Ghazali, Fulan, Fulan, tokoh-tokoh filsafat, tasawuf. Hmm. Antara makhluk dengan khalik itu seperti antara orang di depan cermin. Tidak ada beda. Makhluk adalah khalik, khalik adalah makhluk. La'iyadzubillah. Dipelajari. Nah seperti itu kamu mau nyekolahkan anak kamu di situ. Amanat ya akhi anak kamu. Wallahi amanat. Tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Imam Yazid bin Harun pernah berkata, Al-alim hujjatuka fima bainak wa bainallah. Seorang alim itu hujah kamu di hadapan Allah nanti. <clears throat> Kamu ditanya, minta tanggung itu jawab akidahmu, amal perbuatanmu, semua ada hisab, ada tanggung jawab di depan Allah. Alim, seorang alim yang kamu ambil ilmunya itu hujahmu di depan Allah membela kamu. Kenapa kamu punya akidah, keyakinan begini, amal perbuatan begini? Itu yang aku dapati dari alim bulan. Aku belajarnya begini ya Allah. Akan membela kamu, menyelamatkan kamu di hadapan Allah. Tapi kalau yang kamu belajar dari orang yang nggak karuan, akidahnya, manhajnya, pemahaman agamanya, apa sekiranya bisa kamu jawab di hadapan Allah? di mana kamu dapati akidah ini, amal perbuatan ini, pemahaman begini? Siapa yang akan membela kamu? Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau diamati, mayoritas kerusakan anak penyebabnya adalah orang tuanya sendiri. Disia-siakan ketika kecil pendidikannya. Tidak diperhatikan tarbiyahnya dengan baik. Ya, kalau urusan dunia orang mati-matian mencari yang terbaik untuk anaknya, susu nggak mau beli di pasar eceran kiloan. Ya cari yang di toko yang mahal apa pediasur atau apa namanya tidak tahu sudah susu ini susu itu demi anaknya pakaian mana mau dia beli di rombengan sana loaan ya cari toko seratus ribu dua ratus ribu demi anaknya beras untuk makan sang anak mau dia berikan beras jatah TNI kaku keras Ya cari IR64, Masya Allah. Nah, dunia, perhatian sekali dia. Tapi agama anakmu. Kemana kamu amanatkan? Nantinya seperti apa hasil didikan anakmu ini? Siapa yang mengajarnya? Bagaimana akidah mereka? Seperti apa manhajnya? Wallahi tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Amanat di pundakmu. Nasallallahu min fadli. Alhamdulillah ma'at alusunnah banyak. Ma'at alusunnah banyak. Ini ma'at alusunnah di sini. Di kota-kota yang lain pun demikian. Itu yang bisa kita jawab kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين